Allah mengabulkan doa mereka. Maka selama tidak bercampur aduk ikhtilat dan pengajian kita amat sangat melarang campur aduk. Itu kenapa ada campur aduk itu perempuan di tempat laki-laki, anak-anak kecil, bukan anak gadis, anak kecil. Perempuan dipasang pakai satir, hijab, tirai dan tak ada campur aduk. Tidak ada pakai solek-solek jahiliyah. Belum pernah saya nengok ibu-ibu pengajian subuh sampai pakai make up pun lebih tak pernah. Maka kita tidak tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Maka dalam hal ini boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak ikhtilat, tak ada campur aduk. Tidak melakukan perbuatan berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Nah, ini tak boleh. Bagaimana kalau seorang pemimpin selama dia berkuasa tidak adil Tidak menegakkan keselamatan bagi rakyatnya Apakah dalam hukum Islam boleh dikudeta Karena belum sampai masa jabatannya Saya pernah mendengar ulama Madinah mengatakan Hendaklah dia bersabar dengan pemimpin yang zalim Sampai masa jabatannya habis Man ra'a minkum mungkaran Siapa di antara kalian yang menengok kemungkaran Falyughayyirhu biyadih Cegahlah dengan tangan Fa illam Kalau tak sanggup Fabilisani Dengan lidah Fa illam Kalau tak sanggup Fabiqalbi Dengan hati Jangan lupa Yang tidak boleh itu adalah parlemen Parlemen kanibal, primitif. Sedangkan dalam hukum kita dibenarkan dalam hukum ada yang disebut dengan impeachment. Baca baik-baik tentang impeachment. Anggota DPR bisa memakzulkan kalau dia takut kepada Allah, ini kalau terus di ini bisa memasukkan kebatilan, bisa memberikan pintu celah bagi orang kafir, maka kita punya hak itu. Ha, jadi tak bisa fatwa orang Madinah dibawa ke Indonesia Madinah al Munawwarah itu kerajaan Saudi Arabia, bukan sistem demokrasi. Kerajaan meninggal King Abdul Aziz sampai sekarang airport King Abdul Aziz siapa raja sekarang itu Raja Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya siapa Abdullah bin Abdul Aziz menggantikan abangnya siapa Fahad bin Abdul Aziz menggantikan abangnya siapa? Khalid bin Abdul Aziz menggantikan abangnya siapa? Faisal bin Abdul Aziz. Nanti kalau meninggal Salman, siapa penggantinya? Mukrin bin Abdul Aziz, anak-anak Abdul Aziz. Maka tak boleh orang turun ke jalan. Sudah dinasti King Abdul Aziz. Tak bisa fatwa itu dibawa kemari. Apa kata orang Melayu, cerita di laut tak boleh bawa ke darat. Lain ceritanya itu. Sedangkan kita pakai ada sistem impeachment. Perbaik baca aturan kita baik-baik. Apa-apa saja amalan kecil pahalanya besar Pak Ustaz. Ah, ini yang smart tadi. Apa saja amalnya kecil Pak Ustaz, tapi pahalanya besar. Man salat subuh fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari summa yusalli ini salat sunat isyraq dua rakaat insyaallah setiap subuh Sabtu subuh Ahad lagi nanti subuh Senin kita lanjutkan di Al-Falah sekali bukan eh, rutin tiap Senin tak kanat lahu syukran terima kasih kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah dapat pahala seperti haji dan umrah ah, ini kecil tapi amalnya luar biasa yang kedua lagi Pak Ustaz banyak-banyak selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad satu kali selawat sallallahu alaihi bi asra dibalas 10 kebaikan wa hutat anhu asra sayiat dibalas 10 kesalahan ditutupi baru fi Allah darajat dinaikkan 10 tingkatan kebaikan yang ketiga Pak Ustaz sedekah untuk masjid satu sak semen satu meter tanah satu tiang cor sanggup bangun utuh baik mala yudraku kulluh la ba'du kalau tak bisa semua paling tidak jangan tinggalkan semua ah, ini amat sangat baik sekali salat berjamaah salat sunat isyraq subuh banyak-banyak berselawat sedekah untuk masjid tiga ini aja Pak Ustaz banyak yang lain amalkan aja yang tiga ini nanti baru kita tambah yang lain anak saya punya pacar Tiga minggu yang lalu dia meninggal dunia. Jadi orang tuanya ingin surat yasinnya dimasukkan nama anak saya. Dan nama anak saya dan suami saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi menikah pacar. Bagi yang punya pacar balik dari sini letakkanlah pacar pada tempatnya. Ada pacar-pacar, tak ada pacar-pacar itu. Tidak ada pacaran. Ini kami ini memang pacaran Pak Ustaz, tapi ini pacaran syariah. Anda pula pacaran konvensional. Yang pacaran-pacaran stop, berhenti, tak ada itu. Sekolah aja dulu betul-betul, kerja, nanti ada kita pinang sama-sama. Allah menikah yang baik. Adapun ini membuat masukkan nama yang sudah meninggal apa boleh buat? Uzkuru mahasina mautakum. Sebut yang baik-baiknya banyak-banyak kirim doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu tapi membuatkan nama ini tak ada hubungan hubungan kita ini dua saja hubungan nasab hubungan nikah hubungan nasab hubungan nikah lain daripada itu hubungan saudara ukhuwah islamiyah dia hubungan nasab tidak hubungan nikah tidak ukhuwah islamiyah tak ada beda dia dengan kita apa dia dibuat di situ menimbulkan fitnah. Ini siapa? Ayahnya, ini siapa? Abangnya, ini siapa? Anaknya, ini pacar. Apa pacar-pacar nih? Apa hukum transaksi jual beli di masjid? La arbahallahu tijaratan. Kalau ada orang jualan di masjid kata Nabi, la arbahallahu tijaratahu. Ibu-ibu sore-sore wirid Yasin, ada yang bawa bakwan, ada yang bawa mukena, ada yang bawa jilbab. La arbahallahu tijaratahu. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jualannya. Yang dimaksud dengan masjid itu mana? Yang dipakai untuk sholat. Anilah ah, masjid. Adapun pelataran, emperan, maka itu tidak masjid. Kalaulah semua yang di bawah atap ini dianggap masjid, maka semua imam-imam, khotib-khotib, ustad-ustad ini pelaku dosa besar. Karena di bawah atapnya ada kamar mandi di depan nih, berarti dia udah kencing dalam masjid. Jangan katakan semua yang di bawah atap ini masjid. Masjid itu adalah yang biada dipakai sholat secara umum. Inilah masjid. Jualan dari sini, ini tak boleh. Adapun pelataran, dibukakan kios di sana, usaha untuk masjid, masjid Al-Falah, bagian bawahnya ada rumah sehat, dan dibuatkan jualan. Eh, itu bukan jualan di masjid namanya. Pahami dengan baik. Soalnya saya ingatkan kepada pengurus masjid katanya tidak apa-apa jika yang dijual belikan adalah kebutuhan masjid seperti vacuum cleaner untuk membersihkan karpet, mohon pencerahan. Tengok dulu di mana dia jualan. Di dalam masjid enggak. Apalagi kalau sholat uh, eh, azan Jumat sudah dikumandangkan. Oh, itu tak ada tawar-menawar sama sekali. Batal. Jual beli setelah azan Jumat batal. Haram dimakan duit hasil jual beli itu. Saya mendengar ceramah di sebuah masjid Kemudian ustadznya membahas Isa Al-Masih. Kata ustadz tersebut arti Al-Masih adalah Nabi Isa tersebut berdakwah pada malam hari. Al-Masih artinya malam. Dari mana ini Al-Masih malam? Al-Masih diambil dari kata masaha yamsahu. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kamu. Iza kumtum ila salah Kalau kamu salat Fagsilu wujuhakum basuh wajah Wa aidiakum ilal marafik Wamsahu Itu diambil kata Masaha Wamsahu masih Usaplah kepala kamu Karena dia ketika lahir badannya itu diusap Diusap pakai minyak tertentu nah, Itu makna al-masih Itu makna Tak ada hubungan kait dengan malam bahwa dia berdakwah, Nabi Isa itu berdakwahnya siang dan malam. Nabi Isa berdakwah siang dan malam karena dia tak pernah takut menegakkan agama Allah. Yang menolong dia siapa? Man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku? kata Nabi Isa. Qalal hawariyun. Berkatalah hawariyun. Nama murid-murid Nabi Isa itu bergelar hawariyun. Nabi Muhammad, Muhajirin dan Ansar. Nabi Isa Hawariun. Apa kata Hawariun? Nahnu ansarullah. Kami yang akan menolong agama Allah. Ustaz, bagaimana kalau puasa Daud bentrok sama hari Jumat? Apakah lanjut puasanya atau tidak? Boleh puasa hari Jumat kalau kebetulan orang itu memang sedang puasa Daud. Puasanya hari apa kemarin? Rabu. Kalau Rabu puasa otomatis Kamis makan. Tiba-tiba kebetulan jatuh pas Jumat maka boleh. Begitu menurut para ulama, bukan kata Abdul Somad. Saya hanya menukil pendapat ulama. Dua, bagaimana strategi dakwah melewati budaya? Contohnya Wali Songo. Strategi dengan budaya Sunan Kudus tahu di Kudus ini orang Hindu. Kalau orang Hindu dibuatkan bangunan masjid pakai kubah, pasti dia lari pontang-panting nengok kubah karena bangunan kubah itu aneh maka dia buatkan menara dari candi. Sampai hari ini candi menara kudus. Seperti candi Muara Takus. Akhirnya orang Hindu nengok. Eh, candi seperti tempat kita. Ditambatkannya lembu di situ. Kawan saya orang kudus, satu rumah saya dengan orang kudus waktu kuliah di Mesir. Apa kata dia? Sampai hari ini kami Idul Adha tidak motong sapi, Mat. Kenapa? Karena Sunan Kudus melarang motong sapi, toleransi. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu ekstrim, teroris, banyak belajar bagaimana Islamisasi masyarakat Jawa lewat Wali Songo. Ditambatkannya lembu di situ. Akhirnya orang Hindu melihat ada candi, ada lembu. Kemudian mereka mulai dekat. Dia tahu orang Jawa ini suka nyanyi-nyanyi. Maka dibuatkannya gending, gamelan. Tapi lagunya lagu solawat. Solawat-solawat isinya Ah, itulah yang kita dengar sampai hari ini orang Jawa suka selawat-selawat. Masjid-masjid yang ada di perkampungan pemukiman orang Jawa di Riau ini ah, itu banyak selawat-selawat. Nah, ini uh, adalah islamisasi lewat budaya. Yang tak boleh itu adalah memperturutkan budaya sehingga agamanya kalah. Nah, itu tak bisa. Mentang-mentang ceramah ke Papua lalu kalah agama, diikutkannya budaya Papua. Boleh sholat pakai koteka. Nah, itu tak betul. Agama tak boleh kalah agama itu yang merubah budaya tapi dengan cara lembut tiga sebelum tiga kita ini yang lebih mendesak mobil 1866 NS splash mohon dipindah splash jangan-jangan tafakuh punya 1866 NS splash oh Ustaz tak ingat nomor plat tafakuh Hai orang-orang yang beriman tolong geser Kita zikir jahar, kemudian ada orang sholat. Apakah berdosa kita zikir jahar? Tidak. Karena zikir tak mengganggu orang sholat. Adapun yushawish, hadis tentang yushawish, syukron. Hadis tentang mengganggu katanya, itu kalau perbuatan mengganggu itu menyanyi-nyanyi, tas, eh, tasfik, bertepuk-tepuk tangan. Adapun subhanallah, karena sholat itu zikir. Sedang ini juga zikir. Zikir dengan zikir tak akan mengganggu. Sama zikir, bedanya bacaannya saja. Ah, maka dia tak mengganggu. Kecuali zikir sambil mengejek, nah, itu baru mengganggu. Empat, apakah betul dulu ada pemimpin kafir yang memimpin mayoritas Islam? Tak ada. Yang diceritakan Nusron di uh, ah, ILC itu adalah di komunitas orang kafir. Waktu itu penyebaran Islam belum kafah, belum sampai semua ke situ lalu di komunitas orang kafir itu tak ada orang Islam di situ, tapi dia sudah mulai tunduk kepada orang Islam. Namanya kafir zimmi. Lalu ada satu pemimpin kafir untuk orang kafir itu. Sama seperti kita, gubernur di Papua, bupati di Wamena. Nah, itu pemimpin dia. Ada pun bukan baru dipimpin kafir, orang kafir diangkat menjadi gubernur Basrah, Kufah, Irak maka itu tak ada pernah dalam sejarah Islam. Jangan dipelintir. Ini orang-orang liberal suka mempelintir-pelintir riwayat untuk pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dalam hadis ada yang mengatakan bahwa mengumumkan kabar mati dalam masjid tak boleh. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ketika meninggal Raja Ethiopia, Abyssinia, Habasyah, namanya Najasyi. Raja Najasyi meninggal di Afrika. Nabi memanggil sahabat untuk sholat di Masjid Nabawi. Di mana itu diumumkan? Di masjid. Dipanggil sahabat untuk sholat di Masjid Nabawi, jenazahnya tak ada. Sahabat bertanya, mana jenazahnya ya Rasulullah? Inilah kronologi sholat gaib. Diumumkan, dipanggil. Ah, yang tak boleh itu membunyikan lagu-lagu, musik-musik maksiat di masjid. Hari libur, besok hari ahad, gotong royong dalam rangka pergantian tahun gotong royong kita di masjid marilah kita hidupkan lagu-lagu yang tidak-tidak memang lagunya lagu Arab tapi artinya tak ada islami sama sekali Ya asmar latin sani Ya asmar wahai kau yang hitam manis latin sani don't forget me Itu bukan lagu Islam Ibu bapak yang punya lagu Ya asmar latin sani buang itu bukan lagu Islam Habbina ba'dina fil hawa sawa. Ustaz kok tahu saya tengok video klipnya di TV Riau. Habbina ba'dina fil hawa sawa. Habbina ba'dina aku cinta sama kamu, kamu cinta sama aku fil hawa sawa. Kita sama-sama cinta. Nah, itu diputar di masjid. Tak betul. Jangan asalkan Arab, asal lagu Arab ngangguk-ngangguk gambus. Tak apa kata Arab tu tak ada. Ustaz tolong jelaskan bagaimana cara merapatkan dan meluruskan sop solat yang benar Karena banyak orang ketika solat berjamaah sopnya Yang pertama tumit Pakai pedang itu meluruskan tumit Kalau tak lurus juga sampai hari ini Abek sok gantungkan pedang satu di Tak mempan lagi Luruskan sop Tak mempan lagi ha, Pakai pedang tumit Siapa yang panjang tumitnya ke belakang habis Balik tak bertumit lagi Tumit lurus Tumit lurus. Adapun ujung kaki, ah, tergantung kaki masing-masing. Yang lurus itu tumit. Nah, ujungnya kakinya panjang-panjang nih ke depan. Dah. Lalu kemudian setelah tumitnya lurus, ah tentang masalah ini. Bagaimana ini kelingking dengan kelingking ini? Apakah mesti menempel bertemu? Wakana hadis riwayat Anas bin Malik. Wakana ahaduna. Mikrofon ini berkurang suaranya. Ustaz minta tolong. Wa kana ahaduna salah seorang di antara kami yulziku menempelkan kata Anas bin Malik. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Bukan Nabi menyuruh tempel, tempel, tempel. Nah, salah seorang di antara kami ada yang menempelkan. Artinya ada yang kakinya menempel dan dia nyaman. Jadi kalau dia tempel nyaman, tapi kalau dia tempel tak nyaman, ditempelnya sekali digesernya. Asal rapat saja cukup. Ustadz termasuk yang mana? Saya beberapa kali ditempel orang, saya diam aja. Tak saya geser. Ditempelnya saya. Cuman bergerak pula kelingking di agal. Dah, pertama tumitnya rata, yang kedua kakinya rapat. Saddul khalal. Saddul khalal tutup celah, tutup celah, jangan tutup celah. Ah, celah, tutup, tutup. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Jangan ada celah. Bahu dapat dengan bahu, kaki dengan kaki Imam jangan angkat takbiratul ihram Sebelum sob lurus ha, Ini video ini potong Penjelasan tentang sob potong satu menit Masukkan ke Instagram Potong dua menit Video pendek-pendek Dipotong pendek-pendek eh, Ini tentang masalah sob Umat Islam meremehkan sob La takhtalifu Jangan sob kalian bengkok Fakhtalafat kulubukum Sob kalian bengkok Hati kalian ikut bengkok Bayangkan itu Kenapa hati jamaah bengkok, sopnya bengkok? Ustaz, benarkah Indonesia sedang terancam seperti yang dikatakan Panglima TNI bahwa Indonesia dikuasai empat kekuatan? Komunis dikomandoi RRC, Nasrani dan Yahudi dikomandoi Amerika, Eropa, Syiah dipelopori Iran, kemudian Islam liberal dari kalangan umat Islam yang munafik. Bagaimana cara kita untuk mengganti mengantisipasi semua ini Pak Ustaz alaikum bil jamaah Alhamdulillah Allah berikan Panglima TNI yang Masya Allah dekat kepada Islam memang dari dulu secara sejarah TNI kita ini sejak Panglima Besar Jenderal Sudirman sebelum itu lagi memang dekat kepada umat Islam satu-satunya benteng NKRI ini tentara dengan Islam PKI akan memecah tentara dengan umat Islam Umat Islam ini adalah gajah, raksasa. Menghancurkan raksasa tidak bisa mudah. Maka cara menghancurkan raksasa, dia mesti dibenturkan gajah dengan gajah. Akan dibenturkan Islam dengan tentara. Insya Allah itu tak akan terjadi. Pondok-pondok pesantren, para ulama bekerja sama untuk mengatasi yang empat ini. Syiah, liberal, Yahudi, Nasrani, komunis. Insya Allah. Apapun yang terjadi anak-anak kita, kita didik, masjid ramaikan, pengajian tetap istiqamah, yang penting berjamaah. Alaikum bil jamaah. Tapi jangan lupa dengan terprogram, jangan semrawut kacau balau acak kaduk. Pak Ustaz, bolehkah solat witir setelah solat ba'diyah isya? Boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz ngomong boleh, boleh, boleh, boleh. Emang Ustaz Nabi. Dua orang yang solat witir setelah isya. Yang pertama Abu Bakar Siddiq Ya Aba Bakrin mata tutiru Hai Abu Bakar kapan kau solat witir Apa kata Abu Bakar Ba'lal atamah Atamah solat isya Setelah isya langsung dia solat witir Cuman beda Abu Bakar dengan kita Abu Bakar setelah isya solat witir langsung tidur Karena makruh hukumnya ngobrol setelah isya Kecuali bicara agama Orang kita habis isya, bahdiah isya, witir habis itu nonton sinetron pula lagi. Maka yang paling bagus kalau tak sanggup witir malam, sebelum tidur malam witir. Kalau dibuatnya setelah isya, baik tak masalah. Yang kedua, siapa yang witir sebelum tidur? Abu Hurairah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abu Hurairah. Itu jelas di dalam hadis Nabi. Dua, kapan niat solat itu Pak Ustaz? Apakah sebelum solat mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar, di situ letak niat. Mazhab Syafi'i. Allahu akbar. Disitulah letak qasad, ta'arad, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat maghrib. Berapa rakaat? Tiga rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Bagi yang melafazkan, diucapkannya usolli فرض المغرب ثلاث ركعات أداء مأموما لله Taala. tapi itu bukan niat niat itu di dalam ma'alul qal ma'alun niyati al-qalbu tempat niat itu hati maka dia berniat itu di dalam nah kapan niat itu mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram ini a ini bar Allahu akbar nah, di situlah letak niat Allahu akbar itu Syafi'i Hanafi, Hambali, Maliki sebelum takbir. Makanya kalau bapak ibu sholat ada imam takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh, kapan dia berniat? Sebelum takbir dia niat. Niat itu tak bersuara. Kalau ada orang melafalkan niat, lidaf'il waswasah untuk menolak waswasah. Karena kalau dia langsung takbir, Allahu Akbar. Hatinya berkata-kata. Ini sholat isya apa sholat maghrib? Sholat qasar apa sholat jamaah? Ahad. Ustadz yang mana? Saya berniat dalam takbir. Allahu Akbar. Nah disitulah letak kosot taat ta'in. Salatnya apa? Berapa rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Lillahi ta'ala. Bagaimana menanggapi teman yang banyak alasan ketika kita menasehatinya? Jangan pacaran, jangan tahun baru, itu haram. Itu dilarang, tapi tetap dia lakukan. Nabi menghadapi orang macam ini. Makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kiri. Kata Nabi yang makan pakai tangan kiri itu setan. Kenapa kau makan pakai tangan kiri? Apa kata dia? Aku tak bisa ya Rasulullah. Marah Nabi. Kata Nabi sebetulnya kau bisa. Kau bisa makan pakai tangan kanan, tapi kau tetap memperturutkan kenapa? Sombong. Sombong itu bukan orang yang angkuh petantang petenteng, bukan itu orang sombong. Sombong itu apa? Batarul hak menolak kebenaran. Ini menolak kebenaran. Walaupun dia ramah, walaupun dia naktir kita makan, dia sombong. Orangnya rendah hati Pak Ustaz, low profile. Bukan itu makna sombong. Sombong itu artinya menolak kebenaran. Semua orang yang menolak kebenaran sombong dan orang sombong tak mencium bau surga. La yadkhulul jannah tak masuk surga. Man kana fi qalbihi siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz, saya baca buku parenting Muhammad Fauzil Azim. Apakah yang kita lakukan untuk anak kita Apakah kita telah mengusap kepala anak kita sebagaimana Rasulullah? Apakah kita telah mengecup kening anak kita? Sangat rindu sayang, meleleh air mata saya Pak Ustaz. Bagaimana cara kami orang tua menyelamatkan anak dan dunia yang penuh fitnah ini? Baca bukunya sudah, amalkanlah. Cium keningnya, usap kepalanya. Nabi masih eh, mengusap kepala Fatimah. Bagaimana anak gadis? Empat anak gadisnya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Fatimah. Anak laki-laki dulu lahir pertama Al-Qasim. Setelah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Fatimah terakhir anak perempuan. Habis Fatimah lahir lagi adiknya Abdullah. Ini ke enam enam ini anak Khadijah. Lalu kemudian setelah itu ada perempuan dari Mesir melahirkan anak Nabi namanya Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak Nabi semuanya 8 7 tiga laki-laki, empat perempuan. Cucunya Hasan Husain, digendongnya, dipeluknya, diciumnya. Lalu kemudian ada seorang Arab Badui menengok lama. Apa kata dia? Anakku sepuluh, satu pun tak pernah kucium. Itulah kerasnya Arab Badui. Sepreman-premannya orang kita, betatu, kalau sudah nengok anak kecil hilang premannya. Tapi ini orang Arab Badui, sepuluh anakku laki-laki tak pernah aku cium kata dia. Lalu apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang, Allah tak menyayangi dia. Irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Hanya orang-orang penyayang saja yang disayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang rendah di bumi, maka yang maha tinggi akan menyayangi. Begitu pesan Nabi. Ustaz, apakah kita harus mengucapkan hari ibu kepada ibu dan istri kita? Tradisi jahiliyah yang semalam sudah mengucapkan hari ibu, salat sunat taubat hari ini. Itu tradisi orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz tak ada mengucapkan hari ibu ke emak Pak Ustaz. Enggak. Kenapa? Tiap hari saya bakti pada emak saya. Orang kafir tak begitu. Emaknya dicaci makinya, disumpah serapahnya, ditunjangnya. Pas hari ibu tuh barulah dibawakannya bunga. Mother Day Nah esok disipaknya lagi. Orang kafir ini tidak bisa diikut. Ini tradisi orang kafir. 18 tahun umur anak, emak kandung pun harus permisi masuk kamar. Excuse me, se bukan Islam, tradisi jahiliyah. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang-orang kafir sebelum kamu, shibran bi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta hatta udah dakhalu juhra dabbin sampai-sampai ketika masuk lubang biawak la dakhaltumuhu kamu masuk juga pertama sejengkal cara makannya, cara minumnya, minum tegaknya, minum berdirinya, cara nikahnya, perawennya, video klipnya, sampai masuk ke lubang tanah, kau pun ikut juga. Saya seorang PNS mendapat fasilitas kendaraan dinas roda 4 dari negara. Kendaraan tersebut selain saya gunakan untuk kepentingan negara, saya gunakan juga untuk kepentingan pribadi. Apa hukumnya bila digunakan untuk kepentingan pribadi? Sedangkan lilin saja ditanya Abu Bakar, ditanya Umar anaknya datang. Kau datang untuk urusan negara apa urusan pribadi? Urusan pribadi ya. Matikan lilin karena aku ditanya nanti di akhirat. Kalau lilin satu menit ditanya, apalagi mobil 100 km, minyaknya dipakai untuk pengajian subuh pula lagi. Mungkin pengajian subuh agak dimaafkan sedikit. Tolong jelaskan kenapa makam Nabi berdampingan dengan makam Abu Bakar Siddiq dan Umar. Setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar ingin dia dekat dengan Nabi. Bertabaruk. Ini dalil tabaruk. Tabaruk itu apa? Ngalap barokah. Makanya mereka ingin mengambil barakah. Ini tempat air minum Nabi namanya kirbah. Kirbah. Setelah Nabi min air minum kulit dari kulit kambing dijahit. Setelah Nabi meninggal datang Asma mengambil tempat air minum Nabi itu dituangnya air. Kalau anaknya demam diminumkannya ke anak. Bekas air minum, minum Nabi. Ngalap barokah, barokah, barokah yang terbesar adalah makam dekat makam Nabi dan yang mendapat itu Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar juga ingin seperti itu, maka dua ini dapat. Tapi kalau sampai yang lain juga akan terlalu ramai, maka yang lain tetap dimakamkan di pemakaman Baqi yang tak terlalu jauh dari situ. Mereka ingin mendapat barokah dari Nabi SAW. Apa hikmahnya? Hikmahnya luar biasa. Orang Syiah bingung mau mencaci maki depan Nabi. Serba salah si Amu ziarah ke makam Nabi. Mau mengucapkan Assalamualaikum, Nabi di samping ada Abu Bakar sama Umar. Mau melaknat, Nabi ada di situ. Akhirnya bingung mereka, mana mau ziarah? Hikmah luar biasa. Makam Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau dalam solat fardu lebih dari rakaat, ingat selesai solat, apakah kita solat ulang atau cukup sujud sahwi? Sujud sahwi saja. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Datang makmum ngasih tahu Pak Imam itu lima rakaat tadi Eh lima ya? Iya Aku inilah kalau sertifikasi udah turun Bertambah aja yang lain-lain kalau gitu sujud sawi. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i subhanahu wa la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Kalau tak mau baca itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Allahu Akbar duduk antara sujud Allahu Akbar Itu sujud Sujud sahwi itu dua kali Allahu Akbar Kalau ingatnya sebelum salam في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعلم به من أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Ingat sebelum salam, ah, sujud dua kali sebelum salam. Kalau ingat setelah salam, ingat setelah salam. Saya kemarin ada ikut pengajian di masjid yang katanya salafi. Ustaz-ustaznya bilang bahwa tidak boleh kita minta di diruqyah. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Banyak sahabat minta di diruqyah. Adapun makna hadis la yastarqun, mereka tidak minta di diruqyah, artinya tidak minta di diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah terbagi dua. Pertama ruqyah syar'iyah yang sesuai syar'i sunnah yang kedua rukyah syirkiyah yang pakai jin-jin mm, mantra-mantra. Yang kedua, dia tidak meyakini bahwa rukyah itu yang menyehatkan dia, yang menyehatkan Allah. Ini hanya sebagai wasilah cara saja, media saja. Adapun dia minta rukyah dia sudah bolak-balik rukyah baca Al-Fatihah, baca pangkal Al-Baqarah, lima ayat, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah tiga ayat lillahi ma fis samawati qul Allah qul bi falaq qul bi nas sebelum tidur malam tu tak juga berubah-ubah saya mau minta ruqyah Pak Ustaz pergi ke Ustaz Saifullah di masjid Al-Falah lantai bawah rumah sehat pergi ke rumah sakit Zainab di basement itu ada ruqyah syariah rumah sakit ibu dan anak Zainab ingat ibu ingat anak ingat Zainab ada juga ruqyah di situ boleh minta ruqyah Siapa yang melarang minta ruqyah? Sahabat Nabi minta di dan Nabi tak melarang. Tak pernah Nabi melarang. Jangan minta ruqyah. Siapa yang minta ruqyah masuk neraka jahanam? Tak ada. Kita ikut dalil. Kalau ada dalil hadis, maka Nabi tak melarang. Salat makmum tidak boleh berbeda dengan salat imam. Imam kunut, maka makmum juga kunut. Namun ada imam salat subuh duduk. Akhirnya seperti duduk antara dua sujud. Apakah duduk kita harus seperti duduknya imam? Sedangkan saya biasanya duduk akhir dengan duduk tawarruk. Masalah gerakan, masalah gerakan, gerakan itu mazhab Syafi'i, gerakan mazhab Syafi'i, duduk akhirnya sama dengan duduk tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Warik artinya pantat. Tawarruk artinya pantatnya menempel ke lantai. Maka rokaat satu rokaat. Salat witir satu rakaat tetap menempel ke lantai. Imam duduk ke lantai, maka makmum mazhab Syafi'i ikut duduk ke lantai. Sedangkan imam yang membuat mazhab berbeda dengan makmumnya itu menimbulkan fitnah. Syekh, bolehkah saya khutbah Idul Fitri satu? Ditanya kepada Syekh Ibn Usaimin. Padahal Syekh Ibn Usaimin itu berpegang pada pendapat khutbah khutbah Idul Fitri satu, tak dua khutbah. Kalau di kampung itu dua khutbah, buatlah dua khutbah. Jangan menimbulkan fitnah. Karena orang tak paham tentang masalah duduk-duduk ini. Begitu juga dengan membaca ayat. Dibacanya kiraat wars. Padahal di sini yang masurnya kiraat hafs. Kecuali imam kita kemarin memang dari awal dikasih tahu ini imam kita ahli kiraat nanti dia akan membaca kiraat itu tujuannya untuk pendidikan. Ada pun hanya untuk gaya-gayaan baik dalam gerakan maka jangan membuat ini. Kenapa? Akan menimbulkan fitnah. Mazhab Syafi'i duduk akhirnya, duduk tasahud akhirnya adalah duduk tawarruk, maka buat tawarruk. Kalau tidak akan menimbulkan fitnah. Saya minjam uang 100 juta kepada teman. Teman saya sepakat dengan saya paling lambat 5 tahun lagi uang tersebut harus dilunasi 110. Ada yang bilang kalau sepakat rela sama rela, maka tak riba. Oh, Rela sama rela tak riba. Kalau gitu zina tak ada. Karena semua yang berzina itu rela sama rela. Apakah kerelaan orang membatalkan hukum Allah? Tidak. Sepakat orang Pekanbaru rela untuk membuka jilbabnya. Apa batal hukum jilbab? Tidak. Itu bedanya dengan etika. Etika moral bisa dibatalkan. Sedangkan akidah, akhlak dari Allah tak bisa. Kan tak ada yang rugi Pak Ustaz. Bukan masalah rugi tak rugi. Ini hukum Allah. Tak ada tawar-menawar. Saya dan teman sering ke Jakarta. Teman saya ini di sana memiliki istri siri. Dinikahi sampai batas waktu tertentu. Namun saya sering diminta teman tersebut untuk ngurus beberapa keperluan wanita itu. Sebagai seorang teman saya segan menolak walau bertentangan dengan hati saya. Apakah sikap saya saya ini haram? Kalau nikahnya itu nikah mutaah, maka mutaah itu adalah legalisasi zina. Aku nikahi engkau tiga bulan ke depan Habis itu tahun baru nanti kita cerai Tunai Nikah mut'ah Syiah punya kerja Siapa yang ikut nikah mut'ah Walaupun tidak ikut nikahnya Ikut menyembunyikan rahasianya Ikut mencarikan kos-kosonnya Maka dia sudah bermusyarakah Berkongsi dalam perbuatan dosa Insya Allah dia dapat juga persenan dosanya itu Man ro'a mungkaran Walaupun kau bersahabat kalau kau tolak kemungkaran dengan tangan, jangan kau buat friend, jangan kau buat. Kalau kau buat lagi tempeleng nanti tengoklah. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, lidah sampaikan, jangan. Jangan kau buat. Tak sanggup juga dengan tangan, dengan hati, fabili, fabi qalbi. Tolak dia. Tak sanggup saya Pak ustad, Priuk belakang saya dia yang nanggung. Ini lain dah ceritanya. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Bukan mati konyol. Apa dalilnya? Nabi terkepung. Perang Uhud. Perang Uhud kalah, perang Badar menang. Perang Uhud, Nabi terkepung. Sahabat berkeliling. Musuh sudah dekat, masuk ke dalam kelompok musuh pasti mati datang seorang sahabat mencabut pedangnya masuk dia ke tengah dia putar keliling mati musuh dia pun mati itu dalil harakah istishhadiyah kalau saya masuk ke dalam kelompok bergejolak nanti PKI PKI sudah datang datang seorang dia ambil cabut pedangnya 99,9% dia masuk ke situ pasti mati tapi dengan masuknya dia ke situ gentar musuh pontamatik masuklah engkau ke dalam Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri padahal gerakan mati syahid. Bencana alam padahal azab dari Allah. Dia katakan bencana alam. Alam membuat bencana sendiri. Kalaupun mau katakan bencana alam roba bencana Allah dan bencana alam. Bagaimana cara mengkodok solat? Bila diperkirakan solat full di umur 20 di umur sebelum masih ada bolongnya. Akil balik umur 10, 20 baru full. Berarti gantilah 10 tahun. Nanti habis sholat zuhur qada. Shalli fardazuri zuhri arba'a raka'atin qada'an. setelah zuhur. Satu aja, satu aja. Sampai kapan? Sampai 2026. Israel datang 2020. Ganti 10 tahun. Ustadz ngomong apa dasarnya ini? Al-Fiqhul Islami wadilah itu sepakat empat mazhab. Ah, saya tak mau pendapat Ustadz Somad. Ketik di Google www.google.com Sarwat Kodok. Buat situ Sarwat Kodok. Ustadz Sarwat. Kenapa Ustadz pilih Ustadz Sarwat? Ustadz Sarwat tamat Lipia. Nanti saya pilih yang tamat pondok NU. Wah itu orang NU tuh. Ah, ini Ustadz Sarwat dari Lipia menjelaskan salat kodok selengkap-lengkapnya. Sarwat LC lengkap dalil-dalilnya. Dia ambil pula pendapat Ibnu Taimiyah di dalam. Kalau tak percaya sama Ustaz Somad, ah, cari Ustaz Lipia. Pada fase kelima kejayaan Islam, terus selanjutnya muncul Dajjal. Di akhir zaman terjadi kiamat. Apakah pada saat itu tak ada lagi orang menyebut Allah? Bagaimana ceritanya? Lima fase. Fase pertama, fase Nabi. Fase kedua, Khulafa Rasidin. Fase ketiga, Malikul Ad, Raja yang menggigit. Pasti yang keempat raja yang zalim. Pasti kelima turunnya ala minhajin nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah Islamiyah. Habis itu baru muncul sampai akhirnya tak ada lagi menyebut Allah Allah. Seandainya masih ada menyebut la taqumus saah, tak terjadi hari kiamat. masih ada menyebut Allah. Makna menyebut Allah itu semua orang bisa menyebut Allah. Mulutnya menyebut Allah, perbuatannya sesuai dengan hukum Allah. Itu maknanya. Kalau mulutnya saja menyebut Allah, Allah, Allah, perbuatannya bertentangan dengan hukum Allah, orang itu munafik, lebih keras hukuman Allah. Jadi jangan dipahami secara tekstual. itu adalah lima fase. Setelah itu hancur kacau walau, habis mati. Amal dosa apa pertama kali dihisap seorang istri dan suami? Awalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah Yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat Salatuhu, salat Salat dulu, salat suami, salat istri Setelah itu apa yang banyak menjerumuskan masuk neraka Tentang hak dan kewajiban Al-Muflis Siapa Muflis itu ya Rasulullah Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin Banyak bawa salat Wa zakatin Zakat wakaf infak sedekah Wa siyamin Puasa-puasa sunat tapi ternyata dia mengkhianati suaminya, ternyata dia menzolimi istrinya, maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita zalim. Apakah memerangi hawa nafsu termasuk jihad? Ya. Mujahadatun nafs. Dengki, takabur, riak, sum'ah, hasad, kufur, busuati. Lawan semua setelah bersih cawan sudah bersih diisi dengan tawakal ridha qanaah zikir khusyuk barulah dia menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati apa itu Imam Al-Ghazali? Orang sibuk perang melawan Perang salib dia malah cerita masalah hati Orang lupa Siapa yang perang melawan salib itu Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Raja Apa yang dia lakukan? Salahuddin Al-Ayyubi khatam Kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali berjihad tak langsung dia tulis kitab, kitab itu dibaca oleh Salahuddin, Salahuddin bangkit semangat jihadnya setelah membaca tentang jihad membersihkan hati. Orang kalau masih riak, masih sum'ah, masih cinta dunia, gimana dia mau perang? Orang yang perang itu kalau hatinya bersih, itulah yang bisa menolong di hadapan Allah SWT. Makanya perang yang paling berat adalah Melawan makan banyak sanggup, melawan minum banyak sanggup. Tapi kalau sudah melawan hasad, melawan ria, melawan sum'ah, melawan dendam, melawan busuk hati, nah, ini yang berat. Dua-duanya kita laksanakan. Jihad harta, jihad nyawa, jihad melawan hawa nafsu. Seorang anak yatim piatu perempuan 9 tahun. Abdulnya diasuh keluarga pihak laki-laki atau pihak perempuan. Menurut hukum konvensional, yang dikombinasikan dengan hukum Islam namanya kompilasi hukum Islam anak sebelum akil balik hak asuh untuk ibu hak asuhnya baik diasuh oleh ibunya nah anak perempuan baik diasuh ibunya dengan kasih sayangnya dengan kelembutannya dengan perhatiannya diserahkan ke keluarga ayahnya ayahnya sudah meninggal adik ayahnya sibuk pegawai sibuk mengurus kesibukan Mungkin dia tak sibuk ngurus yang lain, sibuk ngurus WhatsAppnya, update statusnya. Sekarang orang sedang anak kandungnya ya tak terurusnya, apalagi keponakannya. Bagus serahkan ke ibunya, biayanya tetap dikasih. Ibunya pula mengajar dia baca Quran, kasih sayang seorang ibu. Ibu kasih sayang ibu sepanjang jalan. Bagus ibu yang ngurus. Bolehkah jika diurus pihak perempuan saja? Ya, bagus diurus pihak ibunya. Pihak ibu kasih sayang luar biasa adik ibu, kakak ibu, abang ibu, itu lain rasa kita dengan saudara dari ayah kita. Walaupun secara perwalian ayah lebih dekat, tapi masalah kasih sayang lebih dekat dengan ibu. Ketika orang tua terakhir ibu anak ini meninggal, dia sempat berpesan bahwa dia tak mau anaknya diasuh pihak keluarga laki-laki karena alasan tertentu. Mungkin dia melihat sesuatu yang tak kita lihat, mungkin dia merasakan sesuatu yang tak kita rasakan, mungkin dia melihat ipar-iparnya bercelana pendek, pacaran tak tentu arah. Dia tahu itu, maka dia pesankan, ikut pesannya yang baik selama sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pak Ustadz, saya mau bertanya di kampung kami azan subuhnya tak pakai as-salatu khairum minan naum. As-salat خير من النوم ah, Besok sampai pakai salat minum lagi Tertidur aku kata dia As-salatu khairun minan naum Tetap dilakukan pada azan yang kedua Adapun yang mengatakan itu hanya pada yang pertama Pendapat dari Syekh Albani Sudah dibahas oleh para ulama Maksud pada azan yang pertama Kau ucapkan salat minum Panggilan yang pertama di situ maksudnya pada azan. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Ini Makkah, Makkah Madinah begitu. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Nah, as-salatu khairun minan naum itu di mana? Kata Syekh al Albani pada azan pertama. Karena dalam hadis itu disebut azanil awal dibahas oleh para ulama. Mohon maaf, Syekh Albani keliru memahami ini. Yang dimaksud dengan azan pertama di sini adalah panggilan pertama. Panggilan pertama itu mana? Azan kedua. Karena azan yang pertama ini tidak disebut azan karena tidak belum masuk waktu. Di situ letak selipnya. Masuk waktu baru azan. Itu azan panggilan pertama, iqamat. Jadi As-salatu khairum minan naum pada azan pertama. Pada azan kedua panggilan pertama. Bukan pada azan pertama. Tak nangkap kami Pak Ustaz. Mungkin belum sarapan payah nangkap. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Dalam hadis disebut pada panggilan pertama fil azanil awal disangka Syekh Albani azan pertama itu yang ini Azan itu baru disebut azan pertama ketika sudah masuk waktu. Yang ini belum masuk waktu, ini sekedar panggilan saja. Maka yang dimaksud azan pertama, panggilan pertama. Sebelum iqamat. Maka tetap as-salatu khairun minan naum. Begitu cara penjelasannya. Ada lagi kalau kita khatib Jumat selesai khutbah pertama, sebelum masuk khutbah kedua Bilal membaca doa. Tapi di tempat kami tak ada Pak Masalah doa, mega mimbar Ah, itu kalau di Maroko dibacakan hadis. Ala imamuna Malik. Imam kami Imam Malik di Maroko karena mazhabnya mazhab Maliki. Imam Muna Malik, Imam Malik an Abi Sinan an al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imam yaktubu yawm al-jamah." Kalau engkau katakan diamlah kepada temanmu faqad lagha wa man fala jum'atalah on situ nah, itu tambahan anda tak dibuat ya tak apa-apa syukran kalau dibuatnya ya bagus supaya mengingatkan kalau makmum supaya jangan nanti ribut jangan ngobrol bagus dua assalamualaikum waalaikumsalam saya di Arab di pasar mall tempat sholat bersebelahan dengan laki-laki terhalang tembok tak ada jendela tapi suara mikrofon semua pada sholat jamaah dengan suara mikrofon imam itu sah apa tidak kalau masih dalam satu atap dibuatkannya tembok, maka dia masih dikatakan sebagai hijab. Itu posisi temboknya itu sebagai hijab. Sebagai hijabnya itu. Tapi ini masih satu gedung. Jangan sampai berpisah. Pisah gedung. Gedung ini laki-laki, gedung sana perempuan. Mikrofonnya di samping sana. Oh tak bisa gitu. Kalau begitu nanti yang keliling-keliling ini tak ada yang sholat kemari. Dia numpang mikrofon aja. Nanti kalau begitu yang sholat di Panam bisa ikut sini. Kenapa? Karena suaranya sampai pakai streaming. Sholat subuh kok tak ke masjid? Aku sholat subuh streaming. Usolli fadha subhi ini makmuman streaming lillahi ta'ala. Tapi kalau masih satu gedung, maka temboknya itu, temboknya itu tembok pemisah dia. Tapi bukan laki-laki boleh di tembok sana. Nih, gedung kecil, nah dia tembok. Laki-laki, perempuan. itu sebagai satir, pemisah. Boleh, tak masalah. Tiga, saya suka ceramah-ceramah Anda Pak Ustadz. Kalau boleh tanya, apakah tak apa-apa kalau tiap hari saya lakukan sholat sunat taubat? Bagaimana hukumnya? Buya Hamka sholat sunat taubat bukan tiap hari. Selesai baca Quran. Habis selesai baca Quran, sholat sunat dua rakaat. Sholat sunat apa engkau ayah? Kata Irfan, sholat sunat taubat. Kenapa engkau sholat sunat taubat? Karena hatiku terlalu teringat dengan almarhumah emak. Aku takut khawatir tauhidku rusak karena ingat emakmu. Ingat istrinya dia sholat sunat taubat. Orang sekarang ingat bini orang dia tak sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat. Mohon tanya Ustaz, setahu saya jika dihitung wajib zakat 3 juta 600 Bagi yang di bawah itu mau sedekah bagaimana caranya? Yang saya lakukan jika income potong 10% sedang saya dalam keadaan berutang Dari mana datang angka 3,6? Wajib zakat 85 gram emas 85 gram kali 1 gram 500 ribu 42 juta 500 42 juta 500 bagi 12 bulan 3,6 di situ angka 3,6 bagi yang berpendapatan saya tak sebut gaji bagi yang berpendapatan total semua uang tunjang uang sikut uang tanduk uang sipak uang sundul semua sudah total dapat 3,6 sudah kena 2,5 persen kalau tak dapat maka dia tak kena zakat jadi apa? Infak sodakoh terserah. Yang saya lakukan jika income potong 10%, sedang saya dalam keadaan utang. Ini tak betul. Utang wajib, sodakoh sunat, bayar dulu utang. Sedekah banyak 10%, tapi tak mau bayar utang. Bayar dulu utang itu. Nabung dulu bayar utang, habis itu baru bersedekah. Beramal ini harus ada skala prioritas. Makanya belajar dulu. Alhamdulillah mau bertanya. Bayangkan kalau dia berpikir sendiri, pijit sendiri, beramal sendiri, nyasar sendiri. Nauzubillah. Pak Ustadz, benarkah ibadah yang mengharapkan pahala hukumnya syirik? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Beramallah kalian mengharapkan surga seluas langit dan bumi. Kalau syirik mengharapkan surga, batallah ayat itu. Aku sholat tadi tidak mengharapkan surga Allah. Tidak pula takut pada neraka Allah. Yang kuinginkan hanya cinta Allah. Itu copy paste dari Robi'ah Al-Adawiyah mas bro. Robi'ah Al-Adawiyah sudah sampai pada makam khawasul khawas. Jangan kopi omongan ulama, omongan ahli ibadah, sementara kau belum sampai pada tingkat itu. Balik kepada Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan kita berharap pahala. Boleh. Yang tak boleh itu kalau Allah melarang, Nabi melarang. Kenapa kau tadi zikir kul huwallah tiga kali. Nabi mengatakan satu kul Inna Innaha la ta'dilu Al Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an. Ku baca tiga kali Pak Ustaz. Maka dengan itu seolah-olah seakan-akan dapat pahala khatam Quran. Tapi jangan katakan setelah baca kul huwallah khatam Quran. Patut kau tak pernah buka Quran lagi. Apakah saya berdosa apabila membangunkan untuk sholat subuh jamaah musola kami? Saya prihatin Pak Ustadz. Ada 54 warga muslim di lingkungan musola saya jamaah sholat hanya 2 sampai 8 orang saja. Pernah sekali waktu saya sebut nama Pak Haji sekaligus RT di tempat saya kepada Pak Haji Pulan dimohon datang ke musola untuk sholat subuh berjamaah. Ternyata ada yang tak senang dengan sebutan nama. Sebaiknya musyawarahkanlah bersama duduk di rapat RT RW Bapak Ibu sekalian macam-macam cara ada kawan saya di salah satu kabupaten caranya dikirim surat undangan. Setiap dua minggu pekan sekali diingatkan. Macam undangan nikah kepada Pak Pulan dan Ibu diharap datang ke masjid sholat berjamaah. Jadi segitu dia ingat lagi. Nah, datang. Udah agak-agak lupa dia kirim lagi datang. Ada yang modelnya rajin kirim SMS. Nah, ini model baru lagi diumumkan di masjid. Kepada Pak Pulan, kepada Pak Pulan. Nah, ini baru nih, baru sekarang nih saya baca. Sebaiknya untuk tidak menimbulkan fitnah Dimusawarahkan dulu sambil ketawa-ketawa Gotong royong pagi Bapak-bapak nanti kalau kami panggil oke okay ya Oke okay, tak apa-apa ya Ya deal, deal Oke okay. Kalau tidak nanti akan memicu perkelahian Tersinggung, sakit hati, macam-macam Tujuh Assalamualaikum Pak Ustaz Saya Arman di Siak, Kota Istana Masya Allah Mau bertanya kenapa surat Sulaiman dalam rukyah Dalam rukyah berulang-ulang dibaca Takrir pengulangan dua maknanya. Pertama untuk menekankan makna, yang kedua untuk orang memukul diulang berkali-kali untuk apa? Memberikan efek jerak. Kenapa diulang berkali-kali ayat ruqyah itu? Seperti api yang memanaskan. Karena ayat ruqyah itu memanaskan jin itu. Jin itu kan api Pak Ustaz ya. Kenapa dipanaskan juga dengan api? Api dengan api kan tak apa-apa. Kau dari apa? Dari tanah. Nah, timpakan tanah satu ton, tak apa-apa. Mati. Oleh sebab itu terus diulangkan ya diulang. Qul huwallah ayat dari surat Sulaiman qul huwallah wa anatil wujuh ayat-ayat rupiah semua. Apa boleh sholat keloter dua di masjid? Alasannya karena ingin menjaga motor. Sandal takut hilang. Jaga dua tiga orang, selesai itu dibuatnya keloter dua. Boleh apa tak boleh? Ini kalau saya jawab nanti banyak yang buat kloter dua. Tapi kita mesti sebutkan dalil. Ceritanya begini. Nabi sholat dengan Muaz bin Jabal di masjid. Selesai sholat, datang orang kampung Muaz. Muaz, ya. Kami belum sholat. Ayo kita sholat. Nabi udah pulang. Kau lah imam Muaz. Muaz imam. Itu dalil boleh sholat kloter dua. Tapi jangan gara-gara ini orang santai. Santai merokok di warung. Ayya ala salah. Mau mana? Ke masjid. Kau tak ke masjid? Ah masih ada kloter dua nyantai. Ya. Pertama, tapi kalau alasannya tadi begini, maka boleh dalilnya Muaz bin Jabal sholat sekali lagi. Dalil kedua, dalil pendapat kedua diambil dari dalil ini. Pertama, bahwa ada sholat kloter dua. Yang kedua, Muaz sholat yang kedua itu sholat sunat. Karena sholat satunya tadi dengan Nabi wajib, makmumnya wajib. Itu dalil mazhab syafi'i Imam solat sunat, makmumnya solat wajib Boleh dua niat Imamnya solat sunat Makmumnya solat wajib Itulah kenapa ada orang solat tahiyatul masjid Datang orang tepuk bahu di belakang Itu kan beda niatnya Imamnya solat sunat, makmumnya solat wajib ah, Itu dalil mazhab syafi'i Mazhab syafi'i di antara uh, perbedaannya Banyak menggunakan kias Kias Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad Masjid Nurul Islam Kakap harapan raya Selasa 27 Desember. Hari Selasa ini 27 Desember pada maghrib. Judulnya insya Allah urutan Nabi dari sejak lahir sampai meninggal pakai infokus Kita akan urutkan dari awal sampai akhir. Insya Allah tak ada hal. Apakah boleh Ustaz saya punya niat ingin hafal Quran dari aplikasi Quran di HP sambil baring-baring di rumah. Baca Quran itu ada adabnya adab halamatul, hamalatul Quran, berwudu, pakaiannya sopan. Anas bin Malik kalau mau menyampaikan hadis dipakainya jubah yang paling bagus. Duduk dihidupkan bukhur, bukhur asap-asap parfum dan Anas bin Malik duduk dengan wibawanya. Kenapa? Ketika ditanya, "Hai hey Anas, kenapa kau serius itu?" Karena yang akan kusampaikan ini adalah kalam Rasul SAW. Suatu ketika Anas bin Malik menyampaikan hadis Selesai menyampaikan hadis pingsan. Orang heran kenapa dia pingsan? Dilihat mereka kakinya disengat binatang berbisa. Selesai dia pingsan sadar ditanya orang, "Anas, kenapa engkau tidak hentikan pengajian?" "Aku malu menghentikan pengajian hadis Nabi hanya karena kakiku disengat binatang berbisa." Kalau kepada hadis Nabi begitu penghormatannya, bagaimana dengan kalam Allah Al Azizir Rahim? Tapi bagi orang yang capek duduk, mengulang hafalan, mengulang hafalan dalam keadaan berbaring, miring ke kanan, tentu dengan adab. Naam pula, tutup aurat dengan adab. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina dengan adab, tetap dengan adab, berbaring, miring ke kanan dengan adab tetap menutup aurat. Jangan pula sambil menggaru-garu tidak tentu arah. Inna Allah la yastahi ayat falamma ba'udatan fama fawqaha fa'amal. Ya'lamun annahu ah sopan santun. Ini firman Allah nih, bukan syair ini. Apa bedanya Ustaz membaca Yasin di depan kubur sama tidak di depan kubur? Misalnya di rumah. Yang membaca Yasin di rumah dihadiahkannya pahalanya sampai Yang membaca Yasin kebetulan dikubur. Kenapa mesti dikubur? Ziarah. Takkan ziarah datang macam orang Cina. Ziarah membawa dupa. Ha. Takkan ziarah hanya menengok. Tengok menangis meleleh air mata. Orang dulu ziarah ini kubur. Ah, sekarang tak. Di belakangnya kubur. Belakang. Haa. Apa dalil membacakan ayat Quran di atas kubur? Pesan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab dalam kitab Ar-Ruh ditulis oleh murid Imam Ibn Taimiyah namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti kalau aku mati tolong kalian bacakan pangkal dan ujung surat Al-Baqarah di atas makam. Buka kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh itu sudah diteliti disertasi Dr. Bassam dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Terpercaya itu kitab. Nah, ini tentang masalah membaca Al-Quran. Jazakallah Ustaz wa iyyakum. Kalau kita disebut jazakallah, semoga Allah memberimu balasan, balasannya wa iyyakum. Wa iyyakum artinya wa angjuo samo. Benarkah Ustadz bahwa Syekh Yasin Al-Padani itu punya karomah bisa mengajarkan kalangan jin? Dan benarkah Syekh Yasin Al-Padani itu Benarkah Syekh Yasin Al-Padani itu punya karomah bisa mengajarkan kalangan jin? Ulama-ulama banyak yang dikatakan jin takut. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mukti Saudi Arabia. Dalam biografinya dikatakan kabilah-kabilah jin di Arab Saudi itu takut kepada Syekh bin Bas. Syekh Albani juga begitu. Ada jin muslim bertanya kepada dia dan dia bisa menjawabnya. Bagaimana cara? Wallahu alam apakah suaranya dia dengar? Tapi yang jelas bahwa ulama tapi jangan dikatakan dia berkawan dengan jin jin itu takut sama dia kalau kita percaya dengan ini apa dalilnya Pak Ustaz Nabi Sulaiman alaihissalam wa qala ifritum minal jin berkatalah jin ifrit ana ati ana ati kami aku sanggup mendatangkan kursi Balqis qabla an taquma maqamik sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman kursi Balqis sudah sampai jadi kalau ada orang imannya setingkat Nabi Sulaiman, maka bisa dia suruh-suruh jin itu. Jadi kalau ada orang sekarang bisa menyuruh jin, tidak serta-merta kita katakan dia imannya seperti Nabi Sulaiman. Bisa jadi dia kasih tumbal ke jin itu. Disangka orang karomah, padahal dia berkawan dengan jin. Apakah benar Syekh Yasin Al-Fadani itu perokok Pak Ustaz? Yang ngomong bukan saya, Syekh Ali Jum'ah. Syekh Yasin Al-Fadani itu dia menghisap sisa. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Dia tak berpendapat itu haram, dia sampai kepada makruh. Tapi jangan ini menjadi dalil, oh dapat kami dalil merokok nih Pak Ustaz. Adakah semua sunnah Nabi wajib kita ikuti? Nabi pakai baju putih. Kalau sunnah itu wajib, maka semua yang subuh ini tak pakai baju putih Ah, bapak pakai baju hitam, pakai baju biru, baju coklat, yang baju batik masuk neraka mana bid'ah. Jadi tidak semua perbuatan Nabi itu wajib. Ada perbuatan Nabi itu yang terus diulangi tak pernah ditinggalkannya. Tapi kalau ditinggalkan haram, maka perbuatan itu disebut dengan wajib. Ada perbuatan Nabi yang terus dilakukannya, tapi kalau ditinggalkan tidak sampai haram. Sunat muakat Di bawah itu sunat, di bawah itu mubah. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Nah, ini tentang melaksanakan suatu perbuatan Nabi. Nah, jadi tidak semua serta-merta wajib. Pakai sorban. apa pakai sorban. Jamaah kita pakai sorban. Nabi pakai sorban. Wa ala ra'sihi imamatun bayda. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah pada tahun 8 peristiwa Fatuh Makkah, Nabi pakai sorban warna hitam. Orang pakai sorban warna hitam. Apakah pakai sorban itu wajib? Enggak. Sorban Nabi ada warna hitam, ada warna putih. Nabi pakai burdah, burdah kain yang diletakkan di tengkuk warna hijau. Burdatun khadra, khadra warna hijau. Makanya ada jual sorban warna hijau diletak di tengkuk. Apakah wajib? Tidak, tak semua perbuatan Nabi itu wajib. Ada yang tingkatnya wajib. Nah, tentang masalah jenggot Pak Ustaz, menurut mazhab Syafi'i, berjenggot itu sunnah, tidak sampai wajib. Karena kalau wajib berarti yang mencukur jenggot haram. Kalau perbuatan itu haram dilakukan tiap hari, haram, haram, haram, haram, haram, haram. Berarti orang yang melakukan perbuatan haram terus-menerus orang itu fasik. Orang yang fasik tak mendapat hidayah. Hati-hati tentang masalah ini. Nampaknya kecil sepele. Pakai celana di atas mata kaki Pak Ustaz. Manjarra thawbahu. Allah tidak akan memandang orang yang mata kakinya tertutup. Jubahnya menutup mata kaki. Celananya menutup mata kaki sarung yang menutup mata kaki bagi laki-laki maka ma tahta asfalal ka'bah ini finar yang di bawah mata kaki masuk neraka hadisnya satu kata Imam Nawawi hadis ini satu hadisnya umum mu'am mutlak maka dikhususkan hadis yang satu lagi kombinasi antara dua hadis man jarra thawbahu khuyala Kalau sombong baru masuk neraka Kalau tak sombong tak apa-apa Kata Imam Syafi'i Kalau sombong baru masuk neraka Kalau tak sombong tak apa-apa Kata Imam Nawawi Dalam dua kitab Pertama kitab Riyadus Salihin Yang kedua dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj Kalau sombong masuk neraka Kalau tak sombong tak apa-apa Kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar Kalau sombong masuk neraka Kalau tak sombong tak apa-apa Kata Imam Son'ani dalam Sumbulus Salam Syarah Bulughul Marab Kalau sombong masuk neraka Kalau tak sombong tak apa-apa Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'asunnah Kalau sombong masuk neraka Kalau tak sombong tak apa-apa Kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar Kok Ustaz hafal sampai tujuh dalil saking tiap harinya menjawab itu. Itu poison musibah. Tapi mesti dijawab. Karena banyak orang yang tak tahu, mesti dikasih tahu. Kalau capek, berhenti jadi ustaz. Bagaimana ciri-ciri manusia yang disukai oleh Dajjal untuk menjadi pengikutnya? Allah setan. Dekat dengan Allah, jauh dari setan. Dekat dengan setan jauh dari Allah. Makanya orang tak bisa. Aku ini memang pecandu, pemabuk, narkoba. Tapi aku takut sama Allah. Oh tak bisa. Tak bisa kakimu kau pasang dua. Aku dekat dengan Allah sebelah kanan. Tapi sebelah kiri kakiku terkangkang. Kau terbelah badan. Tak bisa. Maka siapa yang dekat dengan Allah benci Dajjal. Siapa yang dekat Dajjal urka Allah. Perhatikan. Kita dekat ke mana? Dekat ke sini atau dekat ke sini? Jaga diri baik-baik. Dua. Waktu pemilu dulu saya milih Jokowi. Hmm, pasti nyesal kan? Setelah dia jadi presiden, saya menjadi kecewa. Saya menyesal telah memihak dia. Apakah saya di sini ikut berdosa karena telah memilih pemimpin? Allah maafirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Kami mendoakan Bapak mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Itu saja yang dapat saya katakan. Mudah-mudahan dulu ijtihadnya, mani jitahada, siapa yang sudah berusaha berijtihad fa asaba ijtihadnya benar dia dapat dua pahala fa akhtaha andai dia salah dia sudah istiqarah cuman lah Pak Ustaz dulu setiap istiqarah nampak dia yang selalu masuk parit kakinya naik nampak cuman lah apa boleh buat dua tiga dunia sudah di akhir zaman bagaimana cara kita lebih bermanfaat sisa umur kita ini Pak Ustaz khairun nas siapa orang paling baik anfa'uhum linnas yang bermanfaat buat orang lain awali hari bermanfaat buat orang lain Keluar rumah, nampak ada batu, campakkan ke samping. Sampai di kampus, nampak kawan, ajak dia sarapan pagi. Jangan kita memanfaatkan orang lain. Ini banyak orang sekarang memanfaatkan orang lain. Alhamdulillah pagi tadi udah aku tanduk sebulan siang ini siapa ya? Sekecil-kecil, setidak-tidaknya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kau menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Sekecil apa? antul qia akhaka biwajhin talqin. Kau hadapi saudaramu dengan wajah yang cerah. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat. Senyum. Ini udahlah buat baik tak bisa, sedekah tak bisa, bangun masjid tak bisa, muka ditekuk macam juruk purut dipijak gajah. Ketika kita masbuk salat, masih pas rakaat satu. Posisi saat itu iktidal. Apakah masuk dalam hitungan rakaat satu? Tidak. Man adraka rakaatan siapa yang mendapatkan rukuk fakat adraka salah maka dia dapat satu rakaat. Imam sedang rukuk. Allahu akbar. Langsung tapi jangan lupa dua takbir. Pertama takbir ihram, dua takbir intikal. Allahu akbar. Allahu akbar. Man adraka rakaatan siapa yang dapat rukuk dapat salat. Indonesia sekarang makin kacau. Jelas orang kafir makin menjadi jadi orang muslim makin dibenci, disudutkan. Apakah kita wajib menurunkan presiden? Masalah presiden ini adalah urusan DPR. Impeachment tak impeachment itu urusan DPR. Adapun parlemen jalanan, maka umat Islam menunjukkan aspirasi damainya. Nah, itu ijtihad. Kita tunggu ijtihad para ulama kita. Abdul Somad hanya menyampaikan fatwa para ulama. Sampai hari ini belum pernah Abdul Somad menurut saya. Nah, tapi kalau ulama sudah berijtihad, masanya maka kita sami'na wa ata'na. Nah, ha, itulah hadis yang kita kaji subuh ini tadi. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, fa kaifa nahnu idza kana kadzalik?" Bagaimana sikap kami kalau terjadi? Apa kata Nabi yang pertama? Kalian ikutlah perbuatan baik. Baik kata ulama, kau ikut sami'na wa ata'na. Belum ada lagi instruksi dari ulama. Satu, apakah batal wudhu kita bila menginjak bekas kencing anak balita padahal air kencingnya itu sudah kering? anak kencing laki-laki umur 2 tahun ke bawah dipercikkan. Bekas air kencing kering tak perlu dipel, dipercikkan saja. Dengan syarat di bawah 2 tahun dan dia baru ASI saja. Kalau anak 2 tahun sudah makan gulai jengkol tak bisa lagi. Baru makan ASI saja, kencing dia tak terlalu banyak kering percikan air sedangkan anak perempuan mesti dipel kenapa diskriminatif nah, siswa saya membahas di kelas internasional perbedaan sikap hadis Nabi terhadap anak laki-laki dan anak perempuan mengapa berbeda ada dibahas di situ. Tapi yang jelas maaf maaf maaf cakap, yang perempuan maaf cakap kena air kencingnya itu ke anusnya sehingga terkena menjadi najis. Sedangkan anak kecil tidak, begitu tumpah langsung ke bawah. Itu salah satu sebab ulama mengatakan beda sikap air kencing anak laki-laki dengan air kencing anak perempuan. Adapun kering ini tak bisa, atau tetap dipercikan air, percikan. Ros sabba subuh memercikan air. Bayi, bagaimana dengan wanita yang maaf cakap lagi haid? Masa haidnya sudah lewat, akan tapi masih mengeluarkan bercak darah. Bolehkah dia sholat? Normalnya berapa hari? 8 hari Pak Terus setelah 8 hari dia mandi. Keluar pada 9, 10 maka itu bukan haid. Apa namanya? Istihadah, penyakit. Maaf-maaf cakap, perempuan yang mengalami istihadah maka dia berwuduk setelah masuk waktu sholat. zuhur jam 12.12 12. Jam 12 dia berwudu tak boleh. Tunggu azan. Allahu akbar Allahu akbar. Pergi ke kamar mandi, cuci bersih, bersih, bersih, maaf cakap, pakai pembalut, berwudu, langsung solat. Maaf cakap, anda menetes saat solat itu, maafkan bisa terjadi pada anak perempuan kita, bisa terjadi pada istri kita, bisa terjadi pada makcik kita. Perempuan yang mengalami istihadah, dia tetap puasa, dia tetap salat, maaf-maaf cakap dia tetap berhubungan kelamin karena itu sama seperti luka. Hanya saja lukanya tidak di tangan tapi luka pada bagian organ dalam. Bagaimana tata cara penghitungan wajib mandi setelah haid? Begitu selesai berhenti menurut batas normal lain perempuan lain. Berapa normal? Normal pukul rata, normal berat. Habis itu mandi, suci, bersih. Habis itu maka gugurlah semua larangan-larangan yang terjadi pada perempuan haid. Setelah haid kering pada waktu penghujung zuhur akan masuk waktu asar. Apakah melaksanakan sholat zuhur terlebih dulu? Sekarang masuk asar pukul 15.38. Berhenti pada jam 15.20. Langsung dia mandi, bersih, sholat zuhur. Sebelum masuk waktu asar, maka dia sholat zuhur. Karena waktu zuhur itu berakhir dengan masuknya waktu asar, maka dia tetap sholat zuhur. Selesai itu baru dia masuk sholat asar. Andai dia tunda, ah nonton dulu lah ini, mati dia, maka dia berdosa besar karena meninggalkan sholat. Sholat, meninggalkan sholat, sengaja dosa besar. Mantarakas sholata, maka dalam Islam tak diajarkan menunda, menunda, menunda. Tak boleh, langsung. Mantarakas sholata dan siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, fakat kafara jihara Bagaimana tata cara mandi wajib menggunakan debu kalau tidak berjumpa dengan air? Sahabat Nabi musafir sama Umar bin Khattab. Sampai di tengah jalan, maaf cakap malam itu mimpi dia. Junub. Pagi itu berguling-guling jadi pasir. Yang moragu berguling-guling. Kemurugin dabah seperti binatang. Seperti ayam. Seperti kambing. Selesai itu balik mereka ke Madinah. Umar tak berani menegur karena Umar tak dapat wahyu ngomong ke Nabi, "Ya Rasulullah, ya, tadi kami musafir tiba-tiba pas mimpi subuh tak ada air, berguling-guling di tanah." Kata Nabi, senyum Nabi, "Tak begitu," kata Nabi. Caranya kalau saudara kita sakit di rumah sakit, tak bisa dia mandi, malu dia mau cerita, itulah gunanya kalau ada anak, istri, suami itu paham agama, abang tak sembahyang bang aku sedang hadir junub mandi tak bisa kata dokter tayamum saja Jangan ambilkan satu ember, abang guling-guling dalam ni bang. Pukul sekali, tepuk ke wajah. Sekali. Pukul sekali lagi, tepukkan, dibagi tiga. Satu, dua, tiga. Yang ini pada bagian bawah. Ini pada bagian dalam, yang ini untuk sini. Sekali. Andai sakitnya parah, banyak kabel-kabel di sini, impus segala macam, pakai yang mazhab Maliki, yang sampai ke siku mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sampai ke sini, pergelangan alal wasfi. Dah. Satu solat, satu tayamum. Tidak pakai kumur-kumur. Apa tanggapan Ustadz tentang Om Telolet Om? Ada yang mengatakan ini kombinasi antara bahasa orang Hindu home santi santi om dengan bahasa uh, wallahu alam bisawab. Saya tak pakar dalam masalah bahasa Hindu, masalah bahasa nah ini. Tapi yang jelas andai pun ini tidak dari bahasa mereka paling tidak ini lago perbuatan sia-sia. Walladzina hum 'anil mu'ridun. Orang beriman mesti meninggalkan perbuatan lago Paling tidak ketika dia nyebut om telolet om itu sudah hilang Kenapa tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Nah, anak-anak kita robahlah om telolet om jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak berselawat. Sekarang enggak. Dulu orang kalau Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma enggak om telolet om om telolet om. Keutamaan mengucapkan Insya Allah Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Sulaiman bin Dawud mengatakan, sungguh malam ini aku akan menggilir 99 istriku yang kesemuanya akan melahirkan anak. Penunggang kuda yang berjuang fisabilillah salah satu kawannya berujar, ucapkan insya Allah. Namun Sulaiman juga tak mengucapkan akhirnya Sulaiman menggilir mereka semua namun tak satu pun hamil selain satu istri yang melahirkan setengah manusia. Demi zat yang berada di jiwaku berada di tangannya. Kalau dia mengucapkan insya Allah, niscaya semuanya menjadi prajurit yang berjihad fisabilillah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ini hadisnya dalam ayat Al-Quran. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا ولا تقولن لشيء لا تقولن Jangan kau katakan ini fa'ilun dzalika gada. Besok insyaallah, besok. Besok besok. Besok akan kulakukan. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada. Jangan kau katakan ini akan besok illa ayyasha Allah. Kecuali kehendak Allah. Tapi mengucapkan ini dengan tulus ikhlas supaya Allah ridha. Banyak orang sekarang mengkambing hitamkan Tuhan. Besok bapak datang ya, insyaallah. Maksudnya tak datang itu. Besok ibu datang. Datang. Betul ni Bu, insyaallah. InsyaAllah Arab apa insyaAllah mana ni? Oleh sebab itu maka apa maknanya ini? Nabi Sulaiman alaihissalam begitulah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi itu cash and carry. Hanya sekedar dia tidak mengatakan insyaallah. Andai dia katakan insyaallah Allah meridai maka lahirlah anak-anak berjuang fisabilillah. Kita ambil iktibar pelajaran. Sulaiman raja di raja. Mereka menyebutnya King Solomon. Ada pula penulis Indonesia mengatakan kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Makanya Jakarta, Jogja disebut Sleman. Sampai dari kata Sulaiman. Sampai di tempat kita Pak Leman. Kami mau menanyakan bagaimana sikap seorang suami yang ditinggal oleh istrinya pergi dengan anak dengan laki-laki lain meninggalkan suami dan anak-anaknya. Suami ditinggal oleh istrinya pergi dengan laki-laki lain meninggalkan anaknya Mati dia neraka jahanam tempatnya. Perempuan yang keluar rumah melewati pintu rumah tanpa izin suaminya, nusus nusus durhaka dengan syarat suaminya itu takwa kepada Allah. Adapun suami yang pemabuk, pecandu narkoba, pezina, balik menyipak, menunjang, menyikut macam banteng, maka anak perempuan kita jangan dibodoh-bodohi perempuan ini sekian banyak dibodohi setelah menikah hai istriku semua hartamu punyaku dan aku adalah berkuasa surgamu di tapak kaki itu tak betul pembodohan itu perempuan punya hak untuk melepaskan dirinya dari suaminya yang zalim apa nama haknya khulu jika saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut tidak saya beri nafkah saya dan batin tiga bulan lamanya maka istri saya pergi ke pengadilan agama itu sirat taklik yang dibacakan seorang laki-laki setelah akad nikah dibuat oleh Kementerian Agama untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak dianiaya. Tapi kalau laki-laki itu baik, sopan, beradab, takwa kepada Allah, ditinggal oleh istrinya, neraka jahanam tempat dia. Lo kuntu amiran ahadan ala ayasjuda ala ahadin. Seandainya boleh sujud kepada manusia, andai boleh sujud kepada manusia, la amartu pastilah kuperintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh sujud kepada manusia, maka kepatuhan, ketaatan Man matat ayyuma mar'atin matat setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya tak ridha maka masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Lantas, apakah hukumnya berlaku untuk sang istri? Nah, terbalik pula sekarang. Apakah berlaku juga bagi istri? Ya. Buka kitab syarah syarah uh, Bulughul Maram. Kalau seorang suami memanggil istrinya lalu dia tak patuh mati masuk neraka maka itu berlaku juga kebalikannya wabil aksi sebaliknya begitu juga dengan syarat suami dan istri sama-sama bertakwa kepada Allah satu tak patuh tapi kalau istri tak suami tak patuh karena istri itu tak taat maka tak berlaku hukum itu intinya ittaqullah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tentang kejadian di Turki seorang polisi yang membunuh, menembak dubes Rusia ya, pada saat itu. Apakah dia pejuang pejihad atau bagaimana? Menyikapi yang begini tak bisa lewat internet. Maka saya banyak kawan-kawan kita tertipu dengan internet. Kasus Suriah ditonton video dari Syiah, katanya yang pahlawan itu Basar al-Assad. Banyak orang bingung. Maka saya langsung datang ke hotel Hotel Pangeran, masuk ke kamar Syekh Muwaffaq. Syekh, saya tahu Syekh capek ini malam. Tapi saya tak mau tertipu dengan internet ini. Apa pendapat Syekh yang asli orang Suriah tentang Suriah? Tolong ceritakan ke saya. Saya Ustadz, saya tak mau dari www.google.com. Begini anakku, kata Syekh Muwaffaq. Ini raja penguasa zalim Sejak bapaknya dulu zalim, anaknya lebih zalim. Rakyat bangkit melawan. Ditolong dia oleh dua. Syiah menolong, komunis menolong. Karena Hizbul Ba'as itu komunis dan bapaknya Syiah Nusairiyah. Oh, saya sudah lima tahun tak bisa tinggal di Suriah. Dia tinggal di Irak. Syekh Usama tinggal di, eh, di eh, Turki sekarang. Syekh Usama. Nah, ini. Nah, tentang kasus ini, apakah ini orang mujahid visabilillah Saya tanya yang ahlinya yang mengerti tentang masalah ini. Ini adalah usaha untuk mendiskreditkan Erdogan untuk menjatuhkan Turki di mata internasional. Yang diserang Aleppo, Halab, tapi yang mau ditembak sebetulnya adalah Turki karena Turkilah tembok pertahanan umat Islam paling tinggi sekarang. Jangan terpukau, jangan tertipu dengan berita-berita yang tak tentu arah dari internet. Apa hukumnya menggantikan kuasa almarhumah yang bukan ahli keluarga kita? Tak bisa. Man mata siapa yang mati wa alaihi siyamun punya utang puasa sama anhu waliyuhu ahli warisnya. Kalau saya meninggal saya punya utang puasa siapa yang menggantikan anak saya? Ahli waris saya. Adapun yang tak ahli waris maka tidak. Bagaimana kondisi alam barzah Ustaz? Apakah merupakan sebuah tempat berkumpul yang luas atau hanya lingkup kuburan si mayat saja. Buka kitab yang paling lengkap tentang alam barzah, kitabnya Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Satu lagi ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya At-Tazkirah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beli dua-dua ini, Ar-Ruh dengan At-Tazkirah. Mana yang lebih tebal? Tebal Tazkirah. Ar-Ruh setengah itu. Maka di sana dikatakan, ruh orang yang baik tempatnya illiyin, ruh orang yang jahat tempatnya sijin. Tapi saat-saat tertentu Allah kuasa untuk memasukkan roh itu balik ke kuburnya. Jadi kalau begitu tiga tempat. Dia bisa di dia bisa di Sijin, dia bisa masuk ke kuburnya pada saat-saat tertentu. Bisakah dia keluar gentayangan? Itu terlalu banyak nonton suster ngeset hantu sendil bolong genderuwo. Jangan. Genderawak roh gentayangan itu hanya adalah ada ada ajaran nenek moyang kita agama Hindu Buddha karena mereka tidak meyakini ada akhirat. Ruh Abdul Somad kalau mati, ruhnya dulu kalau dia baik masuk ke orang baik. Kalau dia dulu jahat masuk ke monyet, masuk ke kucing. Reinkarnasi. Karena mereka tidak meyakini. Orang Islam tak ada reinkarnasi. Saya mau tanya, apa syarat jihad perang bagi kita dalam hadis? Surat Al-Mumtahanah. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarohum buat baiklah pada mereka. Watuk situ ilaihim tengok cint indahnya ungkapan Quran. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, kamu boleh buat baik, kamu boleh bersikap adil. Tapi kalau mereka memerangi kamu, mereka mengusir kamu, maka balasannya tak ada yang lain. Jihad mati bisa bilang Dua itu saja. Mereka sudah mengusir kita? Belum. Tapi saudara kita sudah mereka usir. Maka halal darah mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu boleh buat baik kalau mereka tidak mengusir, tidak membunuh kamu. Tolong jelaskan secara garis besar apakah benar beberapa kelompok salafi disusupi dengan ulama syiah di dalamnya. Salafi dengan syiah bertolak belakang. Bahwa syiah masuk ke dalam salafi, Wallahu'alam besar. Saya tak tahu. Tanyalah ustaz-ustaz salafi. Tanya, apa betul kalian sudah disusup-susup isinya? Atau ada yang ahli yang paham? Itu tak bisa saya jawab. Apa yang dimaksud keluar 40 hari sehingga Syekh Abdul Alim Mahmud guru besar Al-Azhar pada saat itu sampai keluar ke sini? Ini ijtihad dari Maulana Ilyas dengan Maulana Zakaria Kandahlawi. Maulana Ilyas, setelah itu Maulana Zakaria Kandahlawi ahli hadis dari India. Di India tak bisa tablik akbar begini. Kalau tablik akbar begini datang orang Hindu ngamuk-ngamuk. Mere itu kayak aja ke kya hal hai aja aja bocor kuch Ngamuk mereka tak bisa. Tak bisa. Maka kalau untuk tablik akbar Maulid Nabi pakai balehu habis dihabisi mereka. Lalu bagaimana? Pintu ke pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Muslim, kia hal hai, kia hal artinya apa kabar? Tiki artinya kabar baik. Ustaz tahu dari mana? Kami kalau musim haji kan sambil kerja, banyak kawan-kawan India. Ki hal he dike, aja-aja. Nah, nah, datang pintu ke pintu, solat, ki hal he dike he, solat Jumat he, marilah solat Jumat. Begitulah. Ustaz tak bisa diharapkan. Ustaz satu orang ceramah seribu orang tak bisa. Pintu ke pintu. Maka orang perlu keluar tiga hari, sepuluh hari, empat puluh hari, setahun anak tak ada sudah nikah semua istri sudah mati meninggal apa kerja apa pergi berdakwah berjalan kaki mereka akan jumpa dipukul ditendang mereka inilah yang mengajak orang ke jalan Allah itu dai ilallah itu ya ini ngajak ke jalan Allah kalau Abdul Somad enggak setelah mereka diajak diajak diajak datang ke masjid baru datang Abdul Somad assalamualaikum warahmatullahi ini orang bukan LCMA, tak pernah di Mesir, tak pernah di Madinah, tapi pahalanya lebih besar daripada dokter Mesir, dokter Madinah. Kenapa? Nabi yang katakan, ayah dia Allah bika rajulan wahidan. Satu orang mendapat hidayah karena mulutmu khairum min umurun ni'am. Diketoknya pintu rumah Pak Polisi. Assalamualaikum Pak Polisi. Assalamualaikum Pak. Ayo ke masjid Pak. Banyak urusan saya lagi. Pergi sana. Besok datang lagi Pak. Ayo Pak. Pergi sana. Besok datang. Cabut besok. Pergi sana. Kau tembak kau nanti. Tiba-tiba ketika saya pergi ijtima kemarin di Kubang, jumpa saya itu Pak polisi jenggotnya udah panjang semua. Eh, Bapak, iya Pak Ustaz. Terus muak saya diajak-ajaknya terus akhirnya ikut saya. Luar biasa. Ah, inilah tukang-tukang sedang mukul-mukul mati kelantang kelantang ayah ala salah dia tetap juga Bapak ayah salat pergi pergi lempar pergi mati pergi dia tak juga berhenti. Lama-lama ikut saya Pak Ustaz. Muak saya diajak-ajak terus ikut dia. Apa hukumnya memasang kaset kasidah dalam masjid untuk manggil anak-anak didikan subuh? Bagus. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Adalah Qamar. Qamarun. Qamarun. Qamarun sidna nabi. Qamarun. baik apa salah? Tak salah. Suara yang indah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Kami hiasi bintang gemintang untuk menghiasi mata. Kalau mata enak menengok bintang gemintang, mengapa telinga tak boleh mendengarkan bayati sawa zika nahawan jaharka? Orang Jawa tak suka lagu Arab Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka Dibuatnya selawat lagu Jawa Lagu Jawa macam-macam Ah, Apa salah? Tak salah Tapi kalau sudah lagu itu maksiat, dosa tak boleh. Mengajak perbuatan maksiat tak boleh. Apa makna hadis maketuk Dan apa makna hadis mursal? Apa hadis mauquf? Kalau silsilah silsilah silsilah Imam Bukhari, Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zina. Abu Zina dari siapa? Dapat dari Arad. Arad dapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari Nabi. Hadisnya sahih. Karena silsilahnya sampai ke Nabi. Ternyata cuma sampai ke sahabat saja. Tak sampai ke Nabi, hanya sahabat saja. Kalau sampai ke sahabat namanya mauquf. Tak sampai ke sahabat, hanya sampai ke tabi'in saja. Namanya maqtu. Tabi'in berkata, Hasan Basri berkata, qala Rasulullah SAW hilang sahabat, maka namanya mursal sanad silsilah periwayatan sampai ke Nabi kalau putus di bawah namanya muallak kalau putus di atas namanya mursal kalau putus di tengah namanya mengkoti putus dua berurutan namanya mu'dal dua SKS 16 tetap buka mata kuliahnya studi hadis Bagaimana cara ampuh mengajak teman-teman untuk sholat ke masjid? Pakai surat undangan? Pakai pengumuman? pakai acara Saturday night diajak nengok orang sakit ajak dia ke nengok orang sakit ke PMC ke rumah sakit Zainab ke rumah sakit ah, tengok tengok ah, tengok tengok tengok ah, tengok mau sakaratul maut mau kau mati kau nanti dah kan? dah tak juga mempan tengok aja orang mati ada orang meninggal dunia ah, letakkan dia di samping samping ayo sini sini sini agak tolakkan sikit ah, masuk dia ke dia tahu dia rasa oh Waktu aku tadi masuk dingin terasa kakiku. Ah, itulah udah mulai tak lama lagi tuh. Ayo kita ke masjid. Ayo ke masjid. Bagaimana cara merukyah diri sendiri Pak Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai habis. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi lima ayat. Wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Qul wallahu qul falaq qul binas. Yang singkat. Kalau mau pakai tambahan yang lain-lain, tiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, dibacakan ke air, diminum. Gimana minumnya Pak Ustaz? Minum. -minum. Cara merukyah diri sendiri. Bagaimana jika kita sedang sholat, kita bergeser untuk merapatkan sop. Jamaah di sebelah kita tak ikut sehingga sop di sebelah agak renggang. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Buat pengajian khusus di masjid. Malam ini pengajian kita tentang sop. Lebih baik singkat padat tapi berkesan bisa dibawa balik. Memutus. Eh, kalau hendak memotong biarlah sampai ke landasan kata pepatah orang Melayu putus jangan patah tebu tak putus malam ini pengajian kita dari maghrib ke isya 45 menit judulnya sop Bagaimana kalau orang tiba-tiba mundur, tahududnya batal? Gimana? Siapa yang bergeser? Apakah yang dari depan, dari belakang ke depan atau yang samping? Kalau sudah ini bergeser ini, ah, itu dikaji semua putus. Nah, ini karena kajinya lain-lain. Nanti kita tarik. Kalau di Mesir, nah di Mesir, di Mesir tuh orang biasa narik sebelah. Sholat kita kosong, ditariknya kita sebelah. Biasa. Di sini jangan coba. Ditarik, ha, Tuh. Ini tentang masalah. Amalan yang paling utama di Madinah dan Makkah ketika umroh apa Pak Ustaz? Begitu sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa segala doa setelah diletakkan itu ini segala macam ziarah ke makam Rasul karena Abdullah ibnu Umar setiap dia pulang dari dagang dari bisnis dia tak pernah langsung ke makam Rasul mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq Assalamualaikum ya Umar ibnu al-Khattab Salat sunat tahiyatul masjid di masjid terserah dulu apa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dulu menghormati masjid. Kalau bisa duduk di taman raudhah tapi jangan gara-gara mengejar raudhah menjegal orang, menyikut, menyipak, menanduk. Salat sunat di taman raudhah sunat. Menyakiti orang Islam haram. Gara-gara mengejar yang sunat yang haram dilakukan hilang pahala sunat itu gara-gara yang haram. Memperbanyak tasbih di dalam. Di Madinah banyak selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Datang kawan sebelah, bu, itu di jilbab murah lah bu. Allah sholli ala sayyidina ah Nah, memperbanyak selawat-selawat. Isi selama di sana itu apa? Ziarah, napak tilas, melihat sejarah, mengenang bagaimana perjuangan Nabi. Oh, panas teriknya bukan main. Nabi dulu panas naik onta, aku sekarang naik bis bisa begini sehingga bangkit kecintaan kepada Nabi. Muncul pertanyaan-pertanyaan, mana tuh Bukit Uhud? Mana tuh Badar? Mana itu Nabi yang menggali parit sampai perutnya kena pasir? Diikat Nabi. Nabi ikut ngangkat batu. Jangan bayangkan Nabi itu tunjuk kiri tunjukkan. Angkat sana, angkat, angkat, angkat, angkat. Tidak. Nabi ikut mengangkat batu. Saat membangun Masjid Nabawi. Di mana tempat itu? Di mana Nabi salat? Di mana Nabi? Ah, itu semua. Napak tilas. Lalu kemudian sampai di Makkah. Setelah berniat di Bir Ali. Labbaik Allahumma umrah. سلامان ذو تلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه sampai lah ke sana tawaf sa'i tahallul habis apa banyak di sana kan tawaf tawaf sunat litaifin perbanyak tawaf wal akifin perbanyak iktikaf di masjid warruka'is sujud berbanyak sholat sholat sunat sholat sunat tahiyat al masjid sholat sunat qabliyah salat ba'diyah sholat sunat duha sholat sunat isyraq sholat sunat awabin nah, itulah yang dilaksanakan Ustaz, saya perempuan dan memiliki adik laki-laki kelas 1 SMA. Alhamdulillah dulu lulusan pondok pesantren waktu MTS. Tapi sekarang sholat subuhnya sudah mulai ditinggalkan. Sholatnya pun mungkin tak sampai satu menit. Seperti sholat patu ayam. Sudah mulai keluar malam, pulang tengah malam tak bisa ditegur Ustaz. Bagaimana sikap kami dalam mendidiknya Ustaz? Sedang ayah kami sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sedangkan dia sudah mulai berani melawan ibu saya. Padahal dulu sewaktu di pesantren dia adalah siswa yang pintar perkara hadis Ustaz. Tapi sekarang kelakuannya macam-macam. Semalam masuk SMS ke HP. Pak Ustaz, macam mana anak ini sudah melawan? Saya tak ada panjang-panjang balas. Saya balas singkat saja. Umur saya 39 tahun bulan 5 2017 ini 40 adik saya laki-laki kami adik-beradik dua orang adik saya 36 tahun saya 39 adik saya 36 beda 3 tahun kalau mah kami marah montak panting lintang kukang kami takut biarpun udah tua begini biar biarpun LCMA mah saya tak perlu LCMA kami lari lintang kukang ini kenapa dia bisa melawan membentuk bulu dari rebung Kalau dari rebung dibentuk Tapi kalau sudah jadi bulu yang keras Hanya dua kemungkinan Kalau tak dia patah kepala awak pecah Dudukkan dia bersama Hadirkan ustaz Nenek mama Keluarga Duduk Kau punya durhaka Neraka jahannam siap Kau dulu kan tamat pesantren Ini tiga tamat pesantren Tahu hukum Apal hadis Birul walidain Bakti pada orang tua Apa ngobrol renang di air mata orang tua selamanya Kenapa bisa tak takut? Mungkin pergaulan. Pergaulan sekarang ini luar biasa. Makanya tawasul bil hak dudukkan. Tak bisa main sindir menyindir, tak bisa dudukkan bersama. Jelaskan diri. Bolehkah mengadakan perlombaan pakai berbayar Pak Ustaz? Judi, judi, judi, judi. Sepuluh orang, seratus orang lomba mancing, bayar sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, seratus juta mancing. Dapat ikan sekian hadiah, judi, haram, jangan lakukan. Bolehkah anak laki-laki jadi penyanyi Pak Ustaz? ketik ketik situ komar saya oh suka betul lagu komar cuman saya tes tes tak pernah macam itu suara suaranya masya Allah komar suara tak pakai musik hanya harus lagi ketik di situ di di uh, di YouTube Komarun Komarun Setan Nabi Mustafa Atib dari Mesir setiap ada acara maulid oh, dia susu Apa salahnya? Tapi lah, asalnya dengan lagu tak tentu arah yang meracun kucing garong, ah, itu baru tak boleh. Sinan Nabi. Ramadan, Ramadan bulan, macam bulan. Kami melihat Nabi itu saat kami gelap di Madinah, kami menengok menengoknya seperti bulan. Maka disebut Tala Al-Badru Alayna. Buat lomba. Nasir, pakai. Wadribu lahu bin alaihi bin dufuf. Kumpulkan gendut. Alhamdulillah ibu-ibu sudah buat menyambut wali kota, calon wali kota, kelompok, kelompok, kelompok, kelompok. Selamat datang, wahai pak wali. La la la la la la la. Dia bilang selamat datang. Ujungnya la la la. Jangan datang, jangan datang. Mereka nak mau kampanye. Jangan datang. Nanti kalau dah menang baru datang. Pak Ustaz, ada tak sisi humoris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada, coba ceritakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, lalu kemudian datang seorang laki-laki. Celaka aku Rasulullah. Kenapa kau celaka? Maaf maaf cakap, karena aku berhubungan kelamin dengan istriku kata dia. Kau puasa dua bulan terus-terus, sedangkan sebulan aku tak tahan apa lagi dua bulan. Kata dia. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu kau bersedekah, sitina, puluh pakai miskin. Aku tak sanggup, aku susah. Lalu kemudian Nabi mengambil, minta kepada istrinya, tolong ambilkan korma, satu karung, ini. Balik ke kampung, bagikan orang pakai miskin di kampung. Apa kata dia? Di kampung tuh aku yang paling miskin ya Rasulullah. Ketawa Nabi hatta badat nawajisu sampai nampak gigi geram. Nabi bukan cuma senyum. Hatta badat nawajisu. Jadi jangan bayangkan nanti seram Neraka, neraka, neraka. Begitu Nabi itu. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyum wajah saudaramu sadaqah. Datang orang tua, Ada orang tua apa kata Nabi? Laya di kulur jannah tahan juzun. Orang tua tak masuk surga. Menangis lah nenek itu. Menangis dia sejari sejadi dia, Nabi sejuk. Kau menangis? Ya. Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, bukan orang tua tak masuk surga. Nanti setelah di surga kau muda balik. tiga tiga tiga puluh tiga satu, Yang tua-tua ni kau muda balik. Umur tujuh puluh masuk surga tu apa? Kasih kacang goreng. berapa nih? 30, 31, 32, 33. Selama tidak ada dusta. Kalau ada dusta bohong, baru Nabi tak benarkan. Nah, bagaimana tips atau cara mengetahui? Ulama-ulama Saudi Arabia. Jangan sangka ulama Saudi Arabia itu hanya Yusuf Nah, saya ingin saya datang orang bertanya, Syekh, ya, kalau saya mandi ke sungai, saya buka baju saya, saya buka pakaian saya, saya letakkan di tepi sungai. Kemanakah saya menghadap waktu mandi? Kata Syekh Muslimin, kau ada PKN daripada dilarikan orang? Datang orang bertanya, Syekh, ya, saya menikah. Sebelum menikah itu tak kan saya tengok istri saya itu. Terus setelah menikah baru rupanya tak bergigi ompong. Ya kata Nabi kau terima aja, dia tak menggigit kau. Ah, jadi kan, Syekh kata orang tanya Syekh ya, kami di masjid selalu mendengar suara sujud tilawah. Ayat sajadah sujud tilawah wahum la yastakbirun. Subuh Jumat kami sujud. Kalau suara itu dari mikrofon masjid, apakah kami sujud juga? Kata Syekh Nusaimin, kalau CD flash disk itu sujud, kau sujud. <laughs> jadi jangan sangka mereka menjawab. Tapi tak dusta. Yang takwal, yang takwal itu sengaja membuat-buat cerita dusta itu tak Bagaimana tip atau cara mengetahui sebuah hadis itu sahih, dhaif, maudhu? Yang pertama, cek sanad. Bukhari dapat dari siapa, dapat dari siapa, dari siapa. Yang kedua, periwayatnya adil apa tak adil. Adil itu apa? Menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil, menjaga muka. Oke, okay, orangnya adil, takwa, wara, zuhud, wabit. Kuat tak ingatannya? Kuat tak ingatannya? Kalau ingatannya kacau, error, tak bisa. Yang keempat, salamatul minasyaz. Banding komparatif dengan hadis lain. Bertentangan riwayat dengan hadis lain, maka hadis itu syaz. Yang kelima, salamatul minal ilal. Tak ada ilal, cacat hukum. Hadis sahih syaratnya lima. Sanad bersambung, riwayat adil, riwayat qabit, tidak ada syaz, tidak ada ilah. Dua SKS, enam dasar terbuka. Ustaz, bagaimana orang berlomba-lomba pergi umrah? Karena antar umrah bisa menghapus dosa. Apakah dosa orang zalim bisa terhapus dengan umrah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ampunkan dosaku ya Allah. Nimbang sawit tak pernah lengkap. Ampunkan dosa ku ya Allah Selalu kukli KTP Ampunkan dosa ku ya Allah Tak bisa mas bro Umrohmu tak diterima Allah Zadu Zaduka haram Lebaik Allah malam baik lah Lebaik pada sahdaik Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat pahala Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram Hadis riwayat Tuhan Di postingan FB ternyata masih ada Eh, perusahaan yang tidak mengizinkan karyawan sholat Jumat dan menggunakan atribut Natal di kota Pekanbaru. Orang tidak lagi menghormati kota Pekanbaru yang Islami. Mohon Ustaz ceramahi pimpinan negeri ini supaya untuk lebih peduli dan lebih baik. Gimana mau diceramahi? Dia tak datang sholat subuh. Kalau pas Ustaz diundangnya acara, saya sampaikan. Bapak Wali Kota yang terhormat, ada rekamannya. nih Pak Wali, tolong selamatkan buatkan perda warnetnya. Nah, tentang masalah ini, insya Allah kita sampaikan. Insya Allah selesai ini ada acara di uh, Riau Pos. Katanya mau di hari ini seorang calon wali kota. Ah, saya bawa nih. Ini saya bawa nanti saya baca. Ustaz Abdul Somad ada yang ingin disampaikan? Ya, ini saya sampaikan. Dipesan nih Pak. Di posting FB ternyata masih ada perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya sholat Jumat dan menggunakan atribut Natal di kota ini. Orang tidak lagi menghormati kota Pekanbaru Islami. Mohon Ustaz ceramahkan pimpinan negeri. Nah, kalau datang nanti calon-calon, siapa di antara bapak yang coba kami pak, coblos nomor satu, coblos nomor dua, coblos nomor tiga, semua minta coblos. Assalamualaikum Ustaz, ini bawa nanti untuk pertemuan di Riau. Apakah benar Om Telolet Om berkaitan dengan Yahudi? Kata yang menulis-menulis itu dia paham bahasa Yahudi, saya tak paham. Om kata dia diambil dari Hindu Telolet kata dia diambil dari Hindu. Allah malam besok sekarang ini Macam-macam berita di internet Kalau tak mau pusing tak usah pakai internet Tapi pusing pula kita tanya-tanya orang Semoga Ustaz selalu saya doa Alhamdulillah Saya bertanya Ustaz bagaimana hukum bekerja di bank Riba, haram, resign riba haram resign begitu kalau ulama Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Ubas resign Syekh Ibn Utsaimin resign tapi kalau saya Qardawi kata dia kalau sementara darurat anak mau lahir rumah masih kontrak makan tak ada kerjalah sementara dapat kerja kata Syekh di posisi apa yang boleh bekerja di bank tak ada semuanya haram La'anallahu akilan riba yang makan riba kena wa mukilahu yang mewakilkan transaksi kena wa katibahu pegawai penulisnya kena kuasa ilahi dua saksinya kena, kena semua Terima terima terima. tahu tahu saya punya atasan dia ingin menggugat suaminya bercerai karena suaminya seorang suka mukul istri KDRT ini petinju yang tak sampai cita-cita Suka berkata kasar terhadap orang tua istrinya Banyak perbuatan tak baik dilakukan suaminya terhadap dirinya Menurut perkataan atasan saya ini Yang saya tanyakan Ustaz apakah boleh saya membantu teman saya ini dalam proses perceraiannya Karena dia minta bantuan saya Boleh Kenapa boleh? Enak aja Pak Ustaz Bergoncang tiang aras Laki-laki itu soleh, baik, sopan Istri minta cerai Jangan bantu Bapak-bapak pengacara, saudara, SHM, HM, jangan bantu dia mendapat laknatnya saja itu lumpang laknat namanya tapi kalau dia mau diselamatkan memijak kasar tak sopan tak sholat bezina pecandu narkoba selamatkan perempuan ini nasihat tak mampat, ini mama dia merasa kaya dia tinggi dia lawan tak mampat, maka selamatkan perempuan ini yang dia punya kuasa hukum sampaikan ke Pak Hakim. Pak Hakim, tolong jatuhkan talak satu sesuai dengan KHI Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jika dia melakukan KDRT pemukulan, istri melapor ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan kuasa keluarkan kuasa Pak Hakim. Pak Hakim, bela. Membela saudara. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak gentar. Membela yang benar, tidak bela yang bayar. Berdosakah saya membantunya? Bukan berdosa, malah berpahala. Kenapa? Menolong orang yang tak ngerti hukum, menyelamatkan saudara yang terzolim. Unsur akhaka, tolong saudara zaliman kau mazluman. Yang zalim kau tolong. Bagaimana caranya? Tahan tangannya. Yang teraniaya kau tolong. Bagaimana? Angkat tangan orang yang menganiaya. Ustaz yang minta Allah, jika nifas yang 40 hari tak boleh salat, tak boleh puasa, tak boleh jima. Bagaimana jika dalam dua minggu darahnya sudah kering? Apakah kita melaksanakan Maaf cakap dalam dua minggu bersih, kering, mandi, mandi bersih solat. Tapi kalau dia berpegang kepada salah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i, karena khawatir nanti bersih hanya beberapa hari, habis itu maaf cakap keluar lagi, maka sampai 40 hari. Setelah 40 hari baru. Tapi kalau dia berpegang kepada pendapat Mazhab Hambali, asal bersih, kering, mandi, langsung solat. Ternyata tak mengalir lagi, bagus. Ini keringanan yang diajarkan dalam agama Islam. Amal, baik, tak salah. Saya memiliki seorang ayah, tapi saya dan keluarga sering kurang cocok dengan ayah karena sifatnya keras kepala. Agak kasar jika diberi nasihat. Saya dilema dengan kelakuan ayah saya. Di satu sisi saya ingin melawan ayah saya karena perilakunya itu, tapi di sisi yang lain saya tersandra dengan posisi ayah saya sebagai anak sehingga takut berdosa jika melawan. Apa solusinya, Pak Ustaz? Orang tua itu tak pernah melihat kita ini besar. Kita selalu dilihat sebagai anak kecil yang selalu di tentengnya yang selalu dibawanya dulu ke masjid yang selalu digendongnya sehingga kalau kita kata kasar dia melihat kita dengan pandangan yang lain oleh sebab itu pakailah lidah orang lain bahasanya bahasa kita tapi lidahnya orang lain lidah pakcik, lidah kakak lidah makcik, lidah ustaz pakai, tak pernah berhenti sampaikan yang baik-baik, tirulah bagaimana akhlak Nabi Ibrahim AS Lain lam tantahi kata ayah Nabi Ibrahim Nabi Azad kalau kau tak berhenti menceramah ayah Nabi Ibrahim la naka, la naka, lempar kau pakai batu sampai mati hancur di Malia pergi sana apa jawab Ibrahim salamun alaika keselamatan untukmu wahai ayahku inilah astaghfirullah rabbi aku akan memintakan kepada Allah innahu kana bi halfiyah Allah amat sangat mengampu, mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam. Tengok balasan Allah kepada Ibrahim. Apa yang terjadi? Lahir anaknya berbakti bernama Ismail. Dengan melawan. Kasih yang baik-baik. Kita kertas terakhir. Kita sudah mengetahui bahwa maut seorang tertulis dalam lauhin mahfuz 50 ribu tahun yang lalu. Kemudian kita juga mengetahui bahwa kita sering bersilaturahim salah satu fadilahnya memperpanjang umur. Bagaimana hubungannya umur kita bisa bertambah Pak Ustaz? Abdul Somad umur 50 tahun. Bisa tak dihapus? Ya Allahumma yasha. Allah kalau mau menghapus dia kuasa menghapus. Wa yusbit kalau mau dia tetapkan. Ini orang rajin bersilaturahim ku tambah. Wa indahu ummul kitab. Allah yang punya ummul kitab itu pendapat ulama. Itu pendapat yang pertama bahwa Allah kuasa untuk menambah menghapus. Terserah Allah. Fa'alul lima yurid. Innama amruhu iza arada syai'an yakun lahu kun fayakun. Pendapat yang kedua kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar, makna bertambah bukan umur Abdul Somad bertambah, tapi dengan bersilaturahim isinya bertambah. Pagi ini kalau saya bersilaturahim, pagi ini saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Yang pagi ini baru bangun setengah sembilan dia baru dapat apa? Yang baru bangun setengah sembilan dia baru dapat apa? Baru dapat air liur basi. Tapi yang sudah bersilaturahim Tadi saya jumpa di pintu, jumpa di parkir, jumpa di bawah, jumpa di sini. Berapa kali sudah dapat doa? Assalamualaikum Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Selamat umurmu, selamat badanmu, selamat ilmumu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat keluargamu Pak Ustaz. Selamat kau dunia, selamat akhirat. Wa rahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat wa barakatuh. Umur dia dengan umur saya sama, tapi umur saya dianggap lebih banyak. Kenapa? Karena saya bersilaturahim. yang datang ke sini silaturahim menambah rezeki mana buktinya dapat sarapan pagi yang sudah turun ke bawah yang di atas tak tak ada akan datang di kodok faidah tumin ayah orang akan mendapatkan pertambahan kata Syekh Muhammad Tawil Sohari jadi kalau ada orang kata umur tak bisa bertambah Kotaknya tak bertambah, isinya bertambah. Dengan apa? Banyak-banyak silaturahim. Mana apa? Orang barat itu bertambah rezekinya dengan silaturahim. Cuma dia namanya tidak silaturahim. Namanya apa? Coffee morning. Namanya apa? Tea garden. Namanya apa? Macam-macam. Namanya apa? Network. Network, coffee morning, tea garden, lobby-lobby. Itu semua isinya apa? Silaturahim. Silaturahim. Kalau ada hubungan nasab nenek kita adik beradik, mak kita adik beradik, sepupu dua pupu, suami dua wali, namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, ukhuwah Islaminya. Itulah kaji kita subuh ini di akhir majlis banyak urubara, musibah, masalah, Aleppo, DKI.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 segala macam kesilapan kesalahan Ampunkan dosanya wala aibat illa satarta yang banyak cacat aib tutupi kesalahannya wala musafiran illa wasalta yang musafir sampaikan ke tujuannya wala maridat illa syafaita yang sakit berikan kesembuhan ya Allah wala mayitat illa rahimtah yang meninggal dunia curahkan rahmat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh